Ma'asal muslimin hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang kita cintai ini di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang diumumkan tadi, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa pemimpin kaum muslimin. Di antara motivasi kita membahas tema ini yang pertama dikarenakan ini merupakan salah satu bagian daripada pembahasan kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak terlepas dari pembahasan yang sangat penting ini yaitu berkaitan dengan sikap alusnya wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, di antara motivasi kita membahas masalah ini karena kedekatan kita sekarang ini dengan terpilihnya pemimpin baru negeri kita yaitu Bapak Jokowi Hafizullah taala yang perlu untuk kita sikapi dengan bijak tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu anhum. Kemudian di antara yang memotivasi kita membahas masalah ini karena kita melihat banyaknya kejahilan di antara kaum muslimin tentang pembahasan yang satu ini. Banyak di antara kaum muslimin bukan hanya orang awamnya, Bahkan para dai-dainya, para ustad-ustadnya terkadang tidak pernah terpintas kalau ini merupakan pembahasan masalah agama. Hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sebagian orang menganggap ini masalah-masalah mubah. Sehingga kita lihat masalah celaan, caci makian di media massa terhadap pemimpin kaum muslimin suatu yang dianggap lumrah Suatu yang dianggap itu bagian daripada kehidupan mereka sehari-hari yang seolah tidak ada hukumnya dalam Islam. Dan yang lebih parah lagi, bukan hanya orang awamnya, para dai-dainya pun tidak memahami akan hal seperti ini. Dan yang lebih memprihatinkan lagi. Dan ini merupakan salah satu juga motivasi kita membahas masalah ini adanya krisis manhaj di tengah-tengah sebagian orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai dai-dai ahlu sunnah wal jamaah. Kita lihat di sebagian dunia maya, web sebagian saudara-saudara kita, mereka tidak segan-segan untuk mencerca, mencaci maki, mengkritik pemerintah kaum muslimin. Baik presiden yang kita yang kemarin, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Hafidullah Ta'ala dan juga yang sekarang Bapak Jokowi. Kita dapati di web mereka kritikan yang pedas, demikian pula celaan caci makian terhadap mereka. Ini yang sangat amat memprihatinkan. Yang mana gejala ini baru terjadi yang sebelumnya kita tidak mendapatinya. Makanya kita berusaha untuk mengikuti jejak para ulama alusnya wal jamaah ketika munculnya benih-benih fitnah seperti ini yaitu kelunturan dalam manhaj terhadap masalah ini, maka dahulu para ulama gencar membahas masalah seperti ini. Maka kita pun ingin berusaha meniti jejak mereka dengan kita ingin memunculkan kembali masalah yang sangat amat dipentingkan oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sejak dahulu sampai detik ini. Yaitu pembahasan bagaimana sikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW sesuai dengan pemahaman para asal Fusale radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimallahu jami'an. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini hanya sekedar wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Peringatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu tentang pembahasan ini. Kita hanya sekejar meringkas dari kitab-kitab ulama-ulama asyawal Jamaah tentang hal seperti ini. Dan kita ringkas menjadi tujuh sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Mungkin lebih tepatnya temanya sekarang ini tujuh sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama yang ingin kita tegaskan, yang kita maksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin muslim. Pemimpin yang telah resmi diangkat oleh kaum muslimin menjadi pemimpin mereka. Dan yang kita tekankan di sini berkaitan dengan presiden kita Bapak Jokowi Hafidullah Ta'ala. Dan juga tentunya berkaitan dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang lainnya. Maka jangan di salah pahami sebagaimana sebagian orang yang ada perasaan suudzon kemudian mengangkat masalah ini dengan menyamaratakan dengan pemimpin-pemimpin kafir. Kita tidak seperti itu. Yang kita maksud di sini adalah pemimpin kaum muslimin yang mereka masih muslim. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang harus kita yakini bersama bahwasanya Islam sebagai satu-satunya agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai yang hak satu-satunya di sisi Allah adalah al-Islam. Dan kita yakini Islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna. Tidak ada agama yang sempurna selain Islam. al yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam telah menjelaskan kepada kita segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Apa yang bisa mendatangkan kebaikan, Islam telah mengajarkannya. Apa yang bisa menimpakan mudarat ataupun kebinasaan terhadap umat, Islam telah memperingatkannya. Sampai-sampai seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Dhal Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan Tarokana Rasulullah SAW wa ma yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah Rasul meninggalkan kami. Tidaklah Rasul meninggal dunia. Melainkan tidaklah seekor burung terbang di udara dengan kedua sayapnya. Melainkan telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dhar membawakan hadis Rasul Sallallahu yang berbunyi ma baqa syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari api neraka kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kalau masalah buang hajat saja, Islam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kita masuk toilet. Mana yang kita dahulukan? Kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Ketika kita keluar dari kamar mandi, ada ajaran kaki kiri yang kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kanan yang dahulukan. Kemudian apa doanya? Dengan sederhananya Islam mengajarkan kepada kita adab qadul hajah. Masalah yang kelihatannya sepele, namun Islam menjelaskan dengan segambang gamblangnya Apalagi yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin yang kalau kita salah menyikapinya, kalau kita menyimpang darinya, maka fatal akibatnya. Pertumpahan darah, kekacauan di mana-mana seperti yang kita lihat di beberapa negara kaum muslimin yang sampai detik ini mereka masih merasakan getahnya, dampak negatifnya. Eh, dampak negatif dari penyimpangan terhadap masalah yang kita bahas ini. Kita lihat di Mesir ketika adanya kudeta terhadap Husni Mubarak. Sampai sekarang ini tetap ada kekacauan. Di Libya, di Tunis dan sebagainya. Sampai detik ini mereka merasakan kekacauan di mana-mana. Naudzubillah min dalik. Maka kalau kita salah menyikapi fatal akibatnya. Oleh karena itulah para ulama ketika melihat hal seperti ini mereka gencar menyampaikan permasalahan seperti ini agar kaum muslimin bisa selamat dari bahaya yang sangat mengerikan jika kaum muslimin tidak menyadari bahwasanya pembahasan ini pembahasan yang sangat amat urgen yang sangat amat penting untuk kita memahami dan meyakini serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani warahmatullah. Yang pertama, di antara tujuh sikap alusnya wal jamaah terhadap penguasa kaum muslimin yaitu menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada pemimpin kaum muslimin. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sangat amat memuliakan pemimpin kaum muslimin. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah sendiri telah berfirman, Ya ayuhalladina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini tentang kedudukan pemimpin yang wajib untuk ditaati. Untuk dihormati, untuk dimuliakan. Dan ketika kita memuliakan pemimpin kaum muslimin, bukan karena kita mendapatkan urusan dunia, kedudukan, harta ataupun yang lainnya. Namun memuliakan pemimpin karena perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Tentunya memuliakan yang sesuai dengan porsinya, tidak boleh berlebihan. Pernah suatu saat seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu beliau pernah menghadiri khutbahnya pidatonya al khalifah pada waktu itu atau pemimpin kaum muslimin Kemudian ada orang yang di sebelah beliau, samping beliau mencela, memperolok, mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan mengatakan unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita ini. Dia memakai pakaian orang-orang yang fasik. Ini adalah celaan terhadap pemimpin kaum muslimin di hadapan orang banyak atau mempermalukan pemimpin kaum muslimin di hadapan umum. Apa sikap seorang sahabat rasul SAW yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Uskut, diam engkau." Inilah sikap para sahabat rasul SAW yang tidak mendiamkan kemungkaran. Apalagi yang berkaitan dengan penguasa. Maka inilah yang juga kita ingin ikuti. Ketika kita melihat banyak di antara saudara-saudara kita yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin tanpa ada rasa dosa dan sebagainya, maka kita ingin untuk mendiamkan mereka. Kita ingin untuk mengatakan sebagaimana kata-kata sahabat dari Abu Bakar uskut, diam kalian. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW membawakan sebuah riwayat yang sahihah yaitu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Man akrama Allah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya di dunia maupun akhirat. Namun sebaliknya kata Rasul SAW, man ahana Allah ahanahullah." Dan barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka Allah akan menghinakannya. Cepat atau lambat di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah sekali lagi ketika kita memuliakan pemimpin kita, ketika kita memuliakan menghormati presiden kita, bukan karena urusan dunia, ini karena lillahi taala. Karena ini agama Allah, ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ancamannya sangat berat. Wa man ahana sultan Allah ahana Allah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Ini bukan masalah yang bisa disepelekan. Kalau kaum muslimin mau mulia, muliakan pemimpin kalian. Pemimpin muslim, pemimpin kaum muslimin. Entah dia raja atau dia sebagai presiden, maka kewajiban kita untuk memuliakan, menghormati mereka. Dan ini merupakan pondasi dari poin-poin yang akan kita sampaikan nanti. Ini sumbernya adalah tauqir walil amr, ihtiramu walil amr, menghormati pemimpin kaum muslimin. Namun seperti yang kita sampaikan, alusun awal jamaah pertengahan dalam segala hal. Tidak berlebih-lebihan dalam menjunjung, mengagungkan, memuliakan pemimpin kaum muslimin dan juga tidak meremehkan pemimpin kaum muslimin. Pertengahan. Mereka memuliakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kedudukannya. Jangan seperti kelompok yang tadi kita sampaikan mencaci maki, mencela pemimpin kaum muslimin. Ini haram Demikian pula tidak boleh berlebihan dalam menyanjung pemimpin kaum muslimin. Mungkin diantaranya ingin menyamakan pemimpin kaum muslimin tersebut dengan khulafa ar-rasyidin. Disamakan misalnya presiden kita dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar bin Khattab, tidak akan mungkin sama. Kita hormati, namun jangan apa? Berlebihan. Jangan kan presiden. Rasul SAW tidak boleh kita berlebihan dalam menyanjung beliau, dalam mengagungkan beliau sampai menuhankan beliau. Ini di, dilarang di dalam Islam. Iyakum wal hulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al hulu. Jauhkanlah diri kalian dari sikap berlebihan karena kebinasaan hancurnya umat-umat sebelum kalian dikarenakan al hulu. Berlebihan dalam eh bersikap di antaranya bersikap terhadap Rasul wasallam. Tidak boleh kita berlebihan. Rasul sendiri yang mengatakan la tutruni kama atatin nasara Isa bin Maryam innama ana abadun fakulu Abdullah wa rasul. Janganlah kalian berlebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Kewajiban kita meletakkan pada tempatnya, mendudukkan pada kedudukannya. Rasul sebagai manusia biasa tidak boleh dituhankan, tidak boleh diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Presiden kita, pemimpin kita wajib kita hormati, wajib untuk kita memuliakannya. Namun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kita berikan kedudukan beliau sesuai yang diberikan oleh Al-Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh terlalu berlebihan dalam menyanjung. Demikian pula tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam atau tidak boleh kita meremehkan, melecehkan, bahkan memperolok eh, presiden atau pemimpin kaum muslimin. Wasat pertengahan menjunjung, menghormati sesuai dengan kedudukannya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk memuliakan pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan as-sultan zillullahi fil ard. Bahwasanya pemimpin kaum muslimin itu adalah naungan Allah, zillullah. Kata para ulama ketika Allah menyantumkan dalam hadis Rasulullah SAW ini zillullah naungan Allah disandarkan naungan tersebut kepada Allah ini litasrif untuk pemuliaan seperti kita membaca ya kata-kata baitullah rumah Allah masjid Allah ini bentuk apa atasif pemuliaan naqatullah untanya Allah itu untanya Nabi Saleh namun disandarkan kepada Allah untuk lintas litasrif pemuliaan. Kalau Allah memuliakannya dengan mengatakan dalam hadis tersebut pemimpin adalah naungan Allah, kewajiban kita untuk memuliakan pemimpin tersebut. Bahkan kata pak ulama, apalagi kalau pemimpin itu pemimpin yang adil, maka apa? Sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul mengatakan sab'atun Allah fi dhilli yauma la illa dhillu Eh, sab'atun yudhilhumullah fi dhilli yauma la dhilla dhilluh. Ada tujuh golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Yaitu apa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sebelum disebutkan yang lainnya, disebutkan dulu masalah apa? Pemimpin. Karena memang eh betul-betul tinggi kedudukan pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kewajiban kaum muslimin untuk memuliakan pemimpin kaum muslimin pemimpin yang masih berstatus sebagai seorang muslim. Di sini ingin kita sampaikan ucapan ulama salaf terdahulu yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah taala. Beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'adzamu as-sultan wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka masih mau memuliakan para umara dan para ulama. Ya. Sebagai ulil amri, kalau kaum muslimin menghormati mereka, tentunya yang betul-betul ulama, ya, bukan orang-orang jahil yang ya berposa sebagai ulama, bukan itu. Namun betul-betul ulama yang paham ala aqidah sahihah, yang paham betul-betul tafsir Al-Qur'an yang benar. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi Kata seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdullah Tasuri, la yazalun nasu bi khairin ma'adzamu sultana wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan para ulama, para pemimpin kaum muslimin. Namun kata beliau, ya, atas setelahnya beliau mengatakan fa'in adzamu hada ini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau kaum muslimin mau memuliakan kedua golongan tersebut, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Ini kalau apa? Kaum muslimin mau menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa in istakhafu bihadain afsadu dunyahum wa ukhrahum. Namun jika kaum muslimin sudah menghinakan, mencerca, mencaci maki pemimpin kaum muslimin dan juga para ulama maka mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka. Ini semuanya dikarenakan memuliakan pemimpin termasuk perintah Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, pasti kebinasaan akan menimpa mereka. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْتُسِبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi tuntunannya, ajarannya Rasul SAW untuk mereka ditimpa suatu musibah atau adab yang pedih. Ini adalah ancaman dari Allah dan Rasulnya. Kalau mereka menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, kebinasaan akan mereka peroleh. Maka Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, Tarok tukum alal mahajatil bebo lailuha kana hariha, la yazigu anha ilahalik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih malamnya seperti siangnya tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih tersebut kecuali akan binasa. Oleh karena itulah kau kaum muslimin mau mulia, kaum muslimin mau jaya. Perhatikan masalah ini. Memuliakan pemimpin kaum muslimin, memuliakan para ulama yang betul-betul ulama, bukan orang-orang yang lama, namun betul-betul para ulama yang telah Allah puji mereka di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, ini pesan dari seorang ulama salaf kita yang bernama Sahal bin Abdullah Tasuri, kewajiban kita memuliakan kedua golongan tersebut, al-umara wal ulama. Kemudian kita baca di sini ucapan seorang ulama abad ini, faqihu al-ummah, yang termasuk fukohaknya umat Islam eh, pada abad ini, yaitu Asyikh Muhammad bin Salih Uthimin, rahimallahu taala. Eh, agar kita tahu bahwasanya ini merupakan tongkat estafet yang selalu dipegang erat oleh para ulama-ulama kita sejak zaman para sahabat sampai detik ini dan sampai akhir kiamat. Ini adalah akidah alusnya wal Jamaah. Ini bukan masalah urusan ya yang bisa disepelekan. Ini merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar alusnya wal Jamaah, memuliakan pemimpin kaum muslimin. asy Muhammad bin Shalih berkata, "Fallaha Allah fi fahmi manhaj salafis salih." fit ta'amun ma'as sultan. Bertakwalah kalian kepada Allah di dalam memahami manhaj salaf, metode ulama salafus saleh dalam at-ta'amul, bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Dalam ucapan beliau ini terdapat petunjuk kepada kita semuanya atau bagi kita semuanya agar kita dalam beragama ini dan secara khususnya dalam bermuamalah terhadap pemimpin kaum muslimin kita ikuti jejak para salafus saleh. Jejak para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak boleh kita main akal-akalan dalam beragama ini. Tidak boleh kita hanya mengekor kepada pendapat orang-orang yang jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Dalam bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin, kita mengikuti jejak para as-salafus saleh para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kata Syekh Muhammad bin Saimin, bertakwalah kepada Allah di dalam kita memahami manhaj salaf dalam bermuamalah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa alla yattakhid min akhta'i sultan sabilan li isaratin nasi wa ila tanfiril qulub an ulatil umur. Dan jangan sampai kita menjadikan kesalahan pemimpin kaum muslimin sebagai wasilah perantara untuk kita memprovokasi massa, untuk kita menebarkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin, terhadap presiden kita misalnya. Ini salah satu yang terkadang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan sudah kita sampaikan bukan hanya mereka-mereka yang tidak paham ajaran alusnya wajah, bahkan yang paham alusnya wajah maupun pun terkadang dalam kesehariannya jauh dari hal seperti ini. Setiap hari beli koran. Melihat media eh, elektronik misalnya. Apalagi kita ketahui eh banyak juga apa barisan yang sakit hati, eh gerakan oposisi dan sebagainya. Terkadang kita jadi korban-korban provokasi mereka. Setiap hari kita jejali dengan kebencian terhadap presiden kaum muslimin, terhadap pemimpin kaum muslimin. Tiap hari beli koran, membaca kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian kritikan-kritikan, ah ya. Kemudian kita pun terkadang tidak sadar setiap hari ngobrolnya masalah bagaimana mengkritik pemimpin kaum muslimin. Sarapan paginya mengkritik pemimpin kaum muslimin. Sebetulnya orang muslim sarapan paginya apa? Zikrullah, zikir pagi. Ah ya, petang hari zikir lagi. Namun sebaik kaum muslimin sekarang tidak ngobrolnya Masya Allah seperti ah ya ulama besar seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengkritik pemimpin kaum muslimin. Tidak sadar bahwasanya itu merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, penyimpangan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita ingat ya, dalam sejarah kaum muslimin, provokator ya, provokator pertama dalam sejarah kaum muslimin adalah musuh Islam dan kaum muslimin yaitu seorang Yahudi yang masuk Islam dalam keadaan munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Siapa itu? Hah? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kalau kita lihat sejarah pertama kali pembunuhan terhadap al-Khalifah Rashid Osman bin Affan bin Nurain radhiyallahu taala anhu. Provokator pertamanya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Bagaimana cara dia berhasil mengkudeta membunuh al-Khalifah Rashid menjadi provokator? Dia berkeliling di tengah-tengah kaum muslimin terutama yang jahil diprovokatori bahwasanya Osman bin Affan itu melakukan nepotisme merekut anggota keluarganya sebagai pejabat-pejabatnya dirusak kaum muslimin dengan ya isu-isu tersebut kemudian apa terkumpullah masa apa yang dilakukan demonstrasi itu pertama kali kemudian setelah demonstrasi apa kudeta pembunuhan tragedi berdarah terhadap Al Khalifah Rasid Din Nuraid Utsman bin Affan radhiyallahu Maka sangat disayangkan. Sebagian kaum muslimin mereka ingin mengikuti jejak siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi untuk menjadi provokator terhadap kaum muslimin untuk mereka membangun kebencian dalam hati-hati mereka terhadap pemimpin kaum muslimin. Padahal ini adalah programnya orang-orang kafir. walantardo tardo ankal Yahudi walanasara nasara hatta tatabi amilatau tidak ridho orang Yahudi, orang Nasara sampai kalian kaum muslimin mengikuti jejak mereka, mengikuti ajaran mereka. Di antaranya ajarannya Abdul bin Sabah yaitu menjadi provokator, menebarkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini adalah ajarannya Abdul bin Sabah al-Yahudi yang sampai detik ini sangat disayangkan kaum muslimin mengikuti jejaknya. Dan ini termasuk salah satu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dir'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltum Sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti langkah-langkah orang Yahudi, orang-orang ahli Kitab sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai ketika mereka masuk jurang dob atau lobang, ayah eh, hewan, sarangnya hewan dob yang ada di gurun pasir, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Ketika ditanya al-Yahud wa Nasara, apakah mereka orang Yahudi dan Nasara? Rasul menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian yang kalian ikuti." Dan ini yang terjadi. Ya. Sebagian kaum muslimin menjadi pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi dengan menghasut, dengan menebarkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian Asyikh Muhammad bin Sa'id mengatakan, "Fahada ainul mafsadah." Ini adalah sumbernya kerusakan yaitu menebarkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa ahadul usus allati tasul bil fitnah bainan nas. Ini merupakan sumber fitnah yang terjadi di tengah-tengah manusia. Seperti yang kita sampaikan tadi. abdul bin Sabah tidak langsung menumpahkan darahnya Al Khalifah Rasid, namun memprovokasi masa menebarkan kebencian dalam masa kemudian terjadilah demonstrasi, kemudian terjadilah ya tragedi berdarah terhadap Al Khalifah Rasid Usman bin Affan yang mana kata Pak ulama ini merupakan tragedi pertama dan merupakan sumber eh, kehancuran umat Islam. Eh sama sampai ada sebagian ulama sejarah mengatakan sejak terjadinya pembunuhan terhadap Al Khalifah Rasid Usman bin Affan banyak kaum muslimin mengalami kekalahan di eh peperangan-peperangan melawan eh kaum muslimin, melawan orang-orang kafir. Ini menunjukkan inilah sumber malapetaka. Pertama kali benihnya adalah menebarkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita pindah kepada poin yang kedua yaitu asam wa ta'a liwail amar fil ma'ruf. Di antara tujuh sikap al-sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Dalam hal yang tidak berbau maksiat. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi, surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri, sebagian ulama tafsir menyatakan ulil amri bisa termasuk al ulama wal umara. Ulama memerintah dalam urusan agama, umara dalam urusan dunia. Intinya, di antara makna ulil amri adalah pemimpin kaum muslimin. Namun sudah kita sampaikan tadi, ketaatan kepada mereka dalam hal yang ma'ruf yang tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini Allah tidak mencantumkan kata-kata atiu ulil amri. Yang ada ati Allah, taatilah Allah, wa atiu ar-rasul. Giliran ulil amri tidak ada kata-kata apa? Atiu ulil amri. Kata para ulama tafsir, itu menunjukkan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin muqayyadatun bi taatillah wa rasul terikat dengan ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Kalau ada perintah pemimpin kaum muslimin harus ditimbang dengan eh perintah Allah dan perintah rasul. Apakah sesuai ataukah tidak? Apakah menyimpang ataukah tidak? Kalau tidak menyimpang, wajib untuk kita mentaati mereka. Namun kalau perintah tersebut menyelisihi ati Allah dan ati Rasul, maka tidak ada ketaatan dalam hal yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang juga disabdakan oleh Rasul SAW. Rasul mengatakan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam memaksiati Allah al-khalik. Tataan kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak berbau kemaksiatan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis dari Rasulullah SAW banyak juga dicantumkan masalah kewajiban taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan kata sebagian para ulama dalil tentang wajibnya taat kepada Allah dan Rasul atau kepada pemimpin kaum muslimin itu lebih daripada 100 hadis. Ya. Ada sebagian ulama ya di makalah di sebagian 6 Eh, makalah para ulama disebutkan lebih, lebih dari 100 hadis yang mewajibkan untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau mau mudahnya, coba eh buka kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Ahkam, Kitabul Ahkam. Dan juga Sahih Muslim, buka kitab Al-Imarah. Di sana disebutkan banyak eh, sekali riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kewajiban kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan juga sikap yang lainnya terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, apalagi kalau kita mau buka lagi sarahnya Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dan juga Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim, maka kita akan betul-betul sangat amat ya memahami dan meyakini sikap bijak terhadap pemimpin kaum muslimin agar kita tidak menjadi korban-korbannya para provokator atau orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. rahimani Di antara hadis Rasul SAW yang mewajibkan untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf adalah sabda Rasul SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul SAW bersabda, "Alal mar'il muslim asam wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa ta'a." Kata Rasul SAW, kewajiban seorang muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang tidak dia sukai. Ada kebijakan pemerintah misalnya. Kadang kita nggak suka sesuai apa? Ya pribadi kita nggak suka. Namun kata Rasulullah SAW, alal muslim asam wa ta'a. Tetap wajib untuk kita apa? Mengikutinya. Illa an yu'mara bi maksiatin. Kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Falasam awal ta'a. Tidak boleh kita mendengarkan dan taat kepada perintahnya tersebut yang maksiat. Kalau misalnya ada lima perintah presiden, pemimpin kaum muslimin, yang tiga tidak berbau maksiat, entah itu mubah atau bahkan itu termasuk ya, wajib atau yang mustahab. Yang kedua atau dua-duanya itu maksiat. Maka yang dua maksiat ini tidak boleh kita taati. Yang ketiga wajib untuk kita mentaatinya. Eh bukan maknanya kalau ada kemaksiatan kita tinggalkan semuanya tidak. Yang kita tinggalkan yang berbau maksiat. Yang tiga tetap wajib untuk kita apa? Taati karena Allah yang memerintahkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian ada syubhat, eh, kerancuan di dalam masalah ini yang ditebarkan oleh kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris ataupun yang mengikuti jejak teroris dari kelompok-kelompok Harokat. Yaitu syubhat yang mengatakan kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin kalau pemimpin tersebut dipilih lewat jalur yang syar'i, jalur islami. Nah, di negara kita kan belum katanya. Berarti kita nggak ada kewajiban mendengar dan taat. Maka para ulama telah menjelaskan akan hal ini. Bahwasanya selama pemimpin itu muslim dan dia telah berkuasa. Bagaimanapun cara dia menggapai kepemimpinan tersebut secara syar'i atau tidak syar'i, wajib untuk didengar dan ditaati perintahnya, wajib dimuliakan, wajib diakui kepemimpinannya. Meskipun dia apa? terpilih lewat jalan yang tidak syar'i, tidak islami. Apa dalilnya? Kita katakan dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Yang mana Rasul SAW dalam wasiat emas beliau yang disampaikan kepada sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dan kepada sahabat yang lainnya. Rasul mengatakan usikum bi taqwallahi azza wa jalla wasam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum Kata Rasul SAW Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun dia dari budak Ethiopia. Intinya di sini kata-kata meskipun bu, pemimpin kalian dari budak Ethiopia. Karena secara asal kata Pak ulama, pemimpin al-khalifah itu harus dari Quraisy. Rasul SAW mengatakan Al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin kaum muslimin yang tertinggi yaitu Al-Khalifah itu harus dari Quraisy. Tidak boleh dari Jawa. Itu pilihan Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kita protes. Ya. Itu pilihan Allah. Allah mengatakan wa kana lil mu'minin la mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidak sepantasnya bagi orang mukmin mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memilih sesuatu untuk mereka miliki pemilih, pemilih, eh, eh, pilihan yang lainnya. Pilihan mukmin mukminah adalah pilihannya Allah dan Rasulnya saya salah. Artinya pilihan Allah lah yang dipilih oleh kaum mukminin. Allah memilih khalifah harus dari bangsa Quraisy. Rasul mengatakan ala imatu fil Quraisy. Khalifah harus dari bangsa Quraisy. Nah, sekarang Rasul mengatakan Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari apa? Budak pia Kok kelihatannya apa? Ada kontradiksi. Kata ulama tidak akan mungkin ada kontradiksi antara hadis-hadis yang sahih. Eh, karena Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi la wajadu fi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak al hadis dari Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha maka tidak akan mungkin Anda ada pertentangan kontradiksi antara hadis dari Rasulullah SAW yang sahih. namun sekarang bagaimana cara menjamakannya mengkompromikannya kata Pak ulama secara asal syarat orang itu jadi khalifah yang menguasai dunia kaum muslimin ya itu harus dari bangsa Quraisy akan tetapi jika ada seorang budak dari Ethiopia atau mungkin orang Jawa misalnya. Ya. Dia berhasil menjadi khalifah dengan kudeta. Ya. Caranya tidak syar'i. Haram mengkudeta pemimpin muslim. Namun kalau sudah jadi presiden atau khalifah, wajib untuk apa? Diakui kekuasaannya, diakui kepemimpinannya, dan wajib didengar dan ditaati, perintahnya dalam hal yang yang ma'ruf. Ini sekali lagi kata para ulama, wa in 'alaikum abadun hasi, habasi. Orang budak itu pihak ini secara asal tidak sah, tidak syar'i kalau dia mencalonkan jadi khalifah. Namun kalau sudah jadi berkuasa menjadi pemimpin kaum muslimin, wajib didengar dan apa? Ditaati. Ya. Prosesnya, caranya menjadi pemimpin tidak syar'i. Namun sekali lagi kalau sudah jadi pemimpin dan diakui resmi maka wajib didengar dan ditaati. Dan inilah yang diucapkan para ulama ahli sunnah wal Jamaah ya. Namun sangat disayangkan sebagian orang-orang ya yang baru belajar ilmu agama kemudian terkena syubhatnya orang-orang eh, yang suka mengkafirkan khawarij mereka mengatakan seperti tadi wah kalau sekarang ini nggak wajib kita mendengar taat karena apa cara pemilihannya tidak syar'i ini sekali lagi merupakan ucapan yang batil yang menyelisihi sabda Rasul tadi dan juga menyelisihi ucapan alusnya wal jamaah. Di antaranya kita bacakan di sini ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alai waridahum bihi fahuwa amirul mu'minin. Barang siapa yang telah berkuasa menjadi khalifah dengan kesepakatan manusia dan dengan keriduan mereka, maka dia adalah amirul mukmin, pemimpinnya orang-orang beriman. La yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara an laysa alai imamun barran kana au fajiran. Dan tidak boleh seorang pun untuk berpendapat tidak ada pemimpin pada saat itu atau dia tidak mengakui kepemimpinannya dan inilah ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Meskipun pemimpin itu adalah orang yang fajir, orang yang yang jahat misalnya, tetap diakui selama apa? Telah disepakati oleh kaum muslimin. Eh, seperti kita sekarang ini punya presiden, meskipun eh, awal-awalnya ada yang tidak mau me meyakini, mau eh, apa namanya mengakui, namun sekarang sudah mengakui semuanya. Maka kewajiban kita apa? menganggap beliau sebagai presiden kita, pemimpin kita, wajib untuk apa kita dengar dan taati perintahnya dalam hal yang yang ma'ruf. Sekarang kita lihat ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab beliau Usul Sunnah tentang pemimpin yang caranya menggapai kepemimpinan tidak syar'i. Namun bagaimana kalau dia sudah berkuasa? Apakah wajib dihormati, diakui kepemimpinannya atau tidak? Imam Ahmad mengatakan, "Wa man ghalaba alaihim" yakni al-wulad bisayfi hatta sara khalifatan wa summi amral mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billah wal yaumil akhir an yabita wa la yarahu imaman barang kana au fajiran barang siapa yang mengkudeta menumpahkan darah untuk menggapai kepemimpinan caranya tidak syar'i memberontak nanti akan kita sampaikan tidak syar'i dia memaksa menjadi pemimpin. Kata beliau, "Wa man ghalaba alim", barang siapa yang mengkudeta pemimpin kaum muslimin dengan pedang, eh dengan pertumpahan darah. Hatta sara khalifatan, kemudian dia menggapai kekhalifahan. Ya. Dan dia dinamakan sebagai Amrul Mukminin, maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia tidak mengakui kepemimpinannya baik orang itu baran yang baik ataupun yang yang fajir. Ini sekali lagi ucapan ulama alusna wa jamaah mereka sepakat mengatakan Bagaimanapun cara pemilihan pemimpin kaum muslimin, baik yang syar'i atau tidak syar'i, ya, kalau sudah menjadi pemimpin, wajib untuk kita asam wa ta'afin ma'ruf kepadanya. Tidak boleh kita apa? Berpendapat seperti tadi. Ya. Kalau caranya nggak syar'i, maka nggak ada kewajiban mendengar dan taat. Ini sekali lagi menyelisihi ucapan Allah dan Rasulnya, menyelisihi ucapan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka berhati-hati terhadap orang tersebut meskipun dia mungkin berkedok sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau sebagai eh, dai-dai sunnah wal Jamaah. Eh kita lihat eh hakikat akidahnya, hakikat manhajnya bukan label ataupun gelar-gelarnya. Demikian pula kata pak ulama seperti kejadian berdirinya al-khilafah al-abbasiyah ya. Berdirinya kekhalifahan al-abbasiyah yang dipelopori oleh abul Abbas As-Saffah ya. Dia berhasil menjadi khalifah Abbasiyah pertama dengan kudeta pertumpahan darah. Para ulama tidak ada yang mendukung pertumpahan darah tersebut. Tidak ada yang mendukung pemberontakan tersebut. Pemberontakan terhadap kekhalifahan al umawiyah Sekali lagi yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kemudian dia berhasil. Ya. Ketika dia berhasil menjadi khalifah pertama Al-Abbasiyah, semua ulama sepakat untuk mengakui kekhalifahannya dan menghormatinya serta mendengar dan tak terhadap perintahnya. Meskipun apa? Prosesnya tidak syar'i, tidak ada para ulama mendukung. Namun sudah menjadi presiden atau khalifah, eh mereka langsung mengakui dan membaiat serta apa? Tidak memberontak lagi dan tidak mencela, mencaci maki kekhalifahan Al-Abbasiyah meskipun caranya apa? Tidak tidak syar'i. Kemudian yang kedua ada subhat dari kelompok takfiriin atau kelompok orang-orang yang terkena eh, virus kelompok khawarij, kelompok teroris. Mereka mengatakan yang wajib untuk kita dengar dan taati itu adalah pemimpin kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Islam. Yang tidak berhukum dengan hukum Islam, ya mungkin mereka mencontohkan seperti negara kita katanya, itu tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Maka tidak ada lagi jawaban bagi kita kecuali sabda Rasulullah SAW. Artinya dalam beragama kita tidak boleh pakai akal-akalan. Adin oleh sabda ra'i. Agama bukan dengan akal-akalan, namun agama bidalil dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Di antaranya Rasul mengatakan, ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nanti sekali, sekali lagi silakan lihat dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam dan juga Sahih Muslim Kitabul Al-Imarah. Rasul SAW bersabda, "Saya kunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati." Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan sunnahku, tidak mengikuti petunjukku. Dan kita yakini Petunjuk Rasul SAW adalah petunjuk Allah. Hukumnya Rasul adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul menggambarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Lebih dahsyat dari itu, Rasul mengatakan wasayakumu fihim rijalun kulubum kulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ini ada gambaran yang sangat amat eh, mengerikan. Ya, pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang dolim, yang kejam, yang jahat. Ya. Seperti misalnya Hajat bin Yusuf. Ya. Pada zaman salaf dahulu ada pemimpin yang sangat dolim. Bahkan setiap hari katanya ya, membunuh dari Bani Umayyah 80 orang. Setiap hari membunuh 80 orang dari Bani Umayyah. Sangat kejam. Bahkan tidak segan-segan ingin menghancurkan Ka'bah, ya, membunuh para sahabat di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kejam sekali Hajat bin Yusuf. Namun tidak ada para ulama yang yang memberontak ataupun yang mencaci mereka di hadapan umum. Bersabar terhadap pemimpin tersebut. Eh, di sini eh, sekali lagi kata Rasulullah SAW akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum yang hukum Allah, pemimpin yang kejam, yang dolim yang KKN. Ya. Kemudian sahabat Rasul SAW yang bernama Hudefa bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakaifa asna in adraktu dari kaya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang dolim tersebut? Ini sikap para sahabat. Ketika menghadapi permasalahan agama seperti ini, tidak langsung apa? Berkomentar tidak langsung apa mengkritik namun bertanya kepada alul ilmi fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sok keminter. Tanya kepada alul ilmi. Di situ pada zaman sahabat Rasulullah SAW sebagai maroji, ya sebagai tempat untuk mereka kembali kepada ya Rasul dalam masalah agama. Maka apa jawaban Rasul SAW? Apakah kaum muslimin disuruh memberontak, mendemonstrasi, mencaci maki, melaknat? Tidak. Namun Rasul mengatakan istasma wa Tetap engkau mendengar dan taati pemimpin tersebut. Meskipun pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Meskipun pemimpin tersebut dolim kejam jahat. Tasma wa Tetap engkau mendengar dan taati. Wa induri dhahruka. Meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhida maluka. Meskipun hartamu dirampas. Rasul akhiri dengan tekanan lagi. Isma wa atik dengar dan taati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau kita masih mau menjadi pengikut Rasul saya SAW. Meskipun rasanya pahit. Namun wal akibatul mutakin. Akibat yang baik bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti perasaan, ikuti hawa nafsu, tidak akan pernah selesai masalah kepemimpinan. Ada pemimpin nggak cocok, pemimpin nggak cocok, gak akan akan kecocokan. Namun harus kita tundukkan hawa nafsu dengan sabda Rasul SAW. Rasul mengatakan meskipun kita nggak suka pemimpin tersebut, isma wati, dengar dan taati. Meskipun pemimpin itu apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak adil misalnya. Tetap kita apa? Wajib mendengar dan taat kepada perintahnya dalam hal yang yang ma'ruf. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita tidak mengakui kepemimpinannya atau tidak ada alasan pun ya kita tidak mau mendengar dan tak kepada perintahnya selama dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dengarkan ucapan kelompok al khawarij atau ya namanya sekarang kelompok teroris atau orang-orang pergerakan atau siapapun mereka yang tidak mau mengindahkan sabda Rasul SAW untuk kita wajib mendengar dan datang kepada pemimpin kaum muslimin selama hal itu dalam hal yang yang ma'ruf. Kemudian kita pindah kepada pembahasan yang ketiga yang berkaitan dengan bersabar dalam menghadapi pemimpin yang tidak kita sukai. Kita telah mengetahui bersama pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, raja atau presiden, mereka manusia biasa. Mungkin ada di antara kebijakan-kebijakan mereka yang tidak kita sukai secara pribadi atau secara syar'i. Dalam artian kebijakan mereka menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti ada. Apalagi namanya manusia, ridhon nas ghayatul la Menggapai keriduan semua manusia itu cita-cita yang tidak akan mungkin bisa digapai. Pasti ada pro dan kontra. Apalagi pada zaman sekarang di dikala ilmu agama banyak dilupakan, terkadang mereka kontranya bukan karena alasan agama, namun karena urusan harta, kedudukan dan seterusnya. Tentunya ada kebijakan pemerintah, sikap pemimpin kaum muslimin yang tidak kita sukai. Entah sekali lagi secara pribadi atau secara syar'i. Apa sikap kita? Apakah langsung apalagi sekarang naudzubillah min dalik ya, dunia media mas, media sosial ya dengan dunia mayanya atau mungkin dengan dunia lainnya. Nah, ini sangat amat berbahaya jika tidak diikat jika tidak difilter dengan bimbingan agama, dengan akidah alusna wal jamaah. Rasanya gatal kalau tidak apa komentar di media sosial. Ada muncul kebijakan baru, komentar. Kemudian diserbu dengan komentar-komentar yang lain. Seolah-olah Masya Allah, eh, muncul ulama-ulama karbitan. Ya. Muncul para ya, pakar-pakar Eh bukan pakar-pakar ahli agama, bukan pakar-pakar ahli dunia juga. La dunia wal akhirah, namun pakar komentar. Entah isinya baik atau buruk, yang penting apa? Ingin jadi pakar media sosial. Nomor satu dalam media sosial. Setiap hari kalau nggak komentar gatal. Ya. kalau nggak komentar di media sosial rasanya sakit. Ya, rasanya apa? Mau opname kalau nggak ya komentar di media sosial. Naudzubillah min dalik. Ini yang ya perlu untuk kita introspeksi diri ya media itu seperti dua sisi mata ya atau senjata yang bisa untuk yang baik bisa untuk yang jelek apalagi dalam masalah urusan yang besar urusan agama jangan kita apa gegabah dalam mengirimkan berita dalam kita share ya masalah video ceramah harus kita apa waspada Apalagi zaman yang penuh syubhat dan syahwat seperti ini. Kita ingat ucapan as-sahaba al sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan saya kunu umuran mustabihat akan muncul perkara-perkara yang sama samar, yang abu-abu, tidak jelas hitam ataupun putihnya. Nggak tahu siapa yang nulis makalah ini, ya Ustadz Fulan nggak tahu, ya Apakah salafi alusunah wal jamaah atau tidak kita nggak tahu terkadang. Ini ceramahnya siapa kita nggak tahu. Ya. Ini ya, acaranya siapa kita nggak tahu. Sama-sama mustabihat. Ya. Apa sikap kita? Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'alaikum bitu ada. Wajib baik kalian untuk waspada, hati-hati. Jangan gegabah. Jangan komentar dahulu. Jangan apa dibagi-bagi dahulu berita-berita tersebut. Waspada tanyakan dulu. Kemudian kata beliau, liantakuna tabi'an lil khairi khairul laka min antakuna ra'san fisyar. Ya. Lebih baik Anda menjadi pengikut kebenaran, menjadi ekor kebenaran, eh meskipun orang meremehkan ekor tersebut, ya. Lebih baik orang itu menjadi ekor kebenaran, pengikut kebenaran daripada dia menjadi kepalanya kejelekan. Eh, kalau antum ngeser berita atau ceramah atau makalah yang sesat dan menyesatkan, ketika ribuan orang juga sesat gara-gara makalah itu, Anda menanggung dosa ribuan orang tersebut. Naudzubillah min dalik. Lebih dasar daripada sekedar ceramah seperti ini. Maka wajib untuk kita apa? Introspeksi, hati-hati. Eh, jangan gegabah. Fa'alaikum itu ada, tanya. Ini benar nak makalah ini? Ceramah ini benar atau enggak? Apa ada subhatnya? Jangan kesusu disebarkan daun. Ya, sekarang ini dunia media sosial, naudzubillah min dalik. Eh mungkin lebih berbahaya daripada dunia lain. Ya. Ini sekali lagi alaikum bitu ada wajib untuk apa? Berhati-hati, jangan sok ya. Lebih baik Anda dikatakan orang yang ketinggalan zaman, tidak tahu teknologi, gaptek, lebih baik daripada Anda menjadi apa? Kepalanya kesesatan dengan apa? Eh suka gegabah berkomentar ataupun menyebarkan eh hal-hal yang sesat dan menyesatkan di dunia maya tersebut. Lebih baik Anda menjadi orang yang apa? Nggak tahu teknologi daripada ya menyesatkan umat lewat teknologi. Meskipun kita wasat pertengahan, kita nggak mengharamkan dan juga kita apa? Nggak boleh berlebihan. Eh wasat pertengahan gunakan selama dalam hal yang apa? Yang baik. Rasul mengatakan min husni islamal itarku malayani. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak apa? Tidak bermanfaat. Eh masih banyak hal yang perlu untuk kita eh kerjakan untuk memperjuangkan Islam dan eh kaum muslimin. Jangan apa? Bergelimangan dengan hal-hal seperti tadi yang terkadang tidak banyak manfaatnya ataupun bahkan apa? merusak Islam dan kaum muslimin. Kembali kepada pembahasan bersabar dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin terutama yang dolim. Rasul SAW bersabda juga masih dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim Man ro'a min amiri yakrohu fal falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya apa yang tidak dia sukai, falyasbir, maka bersabarlah. Ini ya, sekali lagi yang banyak tidak diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Rasanya seperti tadi. Kalau nggak komentar, eh, kalau tidak ya mengkritik kebijakan pemerintah, rasanya eh, gatal semuanya sudah. Tidak tidak ingat sabda Rasulullah. Falias yasbir, bersabarlah. Dalam artian menahan lisan, ya, menahan anggota badan, juga menahan apa sekarang ini menahan jari kita. Jangan suka apa? Ya, panjang sana panjang sini untuk komentar, mengkritik dan sebagainya. Eh, karena semuanya akan apa? Diminta tanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak kita berkomentar. Eh, meskipun kelihatannya sepele, eh, ya, namun semuanya akan diminta tanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Rasul mengatakan apabila Anda melihat sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya fal yasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah karena barang siapa yang memisahkan diri dari barisan kaum muslimin kemudian dia mati maka dia mati dalam keadaan jahiliyah maka wajib untuk sekali lagi Rasul mengatakan fal yasbir bersabarlah dalam artian menahan tangan dan juga ucapan dari hal-hal yang eh, tidak dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin harus kita yakini adanya pemimpin yang dolim itu akibat dari kedoliman rakyat juga. Harus kita yakini adanya pemimpin yang dolim adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah musibah. Dan musibah tersebut adalah akibat daripada dosa-dosa manusia, dosa-dosa rakyat juga. Allah mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah lampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Karena sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia. Agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada kebenaran. Sekali lagi, adanya pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Adanya pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Islam. Adanya pemimpin yang KKN yang dolim itu semua adalah musibah. Dan musibah itu akibat dosa-dosa kita. Itu ya Allah yang berfirman. Dan itu pula yang dinyatakan oleh para ulama-ulama al-sunnah wal jamaah. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri. Seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, Fawallahi, innan nasa lau ubtulu min kibali sultanihim fasabaru malabisu an Allah dalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia itu ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim, kemudian mereka bersabar, maka kata beliau, maka Allah akan segera mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Walakin naufazilah saif. Akan tapi mereka lebih senang menghunuskan pedang, menumpahkan darah, kudeta, tidak sabar. Iya. Fayukaluna ilaihi. Maka mereka pun diserahkan kepada pedang mereka. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al Hasan Al Basri, "Fawallahi majau biyamin biyaumin Maka demi Allah, kalau mereka tidak bersabar, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Pasti kerusakannya kalau mereka nggak bersabar lebih dahsyat daripada kedoliman pemimpin. Dan itu yang mungkin bisa kita rasakan setelah era reformasi. Ya. Dulu keamanan bisa dikatakan lebih terjamin daripada apa? Daripada sekarang. Adanya reformasi yang katanya untuk ya mengkikis korupsi. Apakah setelah reformasi habis korupsi? Hah? Apakah selesai? Bergentayangan di mana-mana. Ketika reformasi muncul, ya, demonstrasi di mana-mana. Yang dahulunya ya, aman tentram. Ya mungkin sering kita sampaikan, eh dulu ya, orang tua kita ketika melihat berita atau dunia dalam berita selalu mengatakan alhamdulillah ya negara kita aman tidak ada demonstrasi tahun ya mungkin 90-an mengatakan seperti alhamdulillah yang ada demonstrasi di luar negeri sana, di barat sana, di negara-negara kafir. Itu banyak demonstrasi. Ya, orang tua kita mengatakan alhamdulillah tidak ada demonstrasi di negara kita. Aman. Ya. Namun setelah reformasi, naudzubillah min dalik. Setiap hari apa? Ya. Makanan saya demonstrasi. Keamanan tidak terjamin lagi. Ya. Pembunuhan dan sebagainya lebih dahsyat Terorisme dulu tidak ada, semuanya di bawah tanah. Namun sekarang apa? Ya, di penjara pun masih bergerilya, bebas. Ya. Dulu ya, pamekan-pamekan buku-buku terorisme eh tidak nampak di hadapan umum, namun sekarang di mana-mana. Kelompok Syiah rafidah, ya, tidak gentayangan seperti sekarang ini. Itu akibat apa? Reformasi. Urusan dunia akhirat ya lebih jelek daripada apa sebelumnya. Maka sungguh benar. Ya kalau antum baca apa stiker yang di truk-truk itu. Apa itu jawab apa jawabannya? Hah? Piye kabari? Eh? Gimana? Enak zamanku toh? Betul nggak? Kalau kita mau jujur yang bisa merasakan tahun yang seperti itu dengan tahun sekarang, eh ya. Kalau kita mau objektif, eh sungguh ini adalah apa? dampak negatif daripada tidak bersabar menghadapi pemimpin yang yang dolim. Banyak kerusakannya, mungkin ada manfaatnya. Namun banyak apa? Kerusakannya sebagaimana apa? Khamar dan perjudian kata Allah apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ima. Dosanya, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin secara pintas ada manfaatnya. Ya, biar tidak ada nepotisme dan sebagainya. Namun kerusakannya lebih dahsyat lagi. Ya, lebih besar lagi. Maka sungguh benar ucapan ya, al ulama yang bernama Al Hasan Al Basri rahimahullah kalau mereka tidak sabar menghadapi pemimpin yang dolim kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian ingin kita sampaikan di sini juga ucapan ulama al wal Jamaah yang bernama Al Imam Ibn Abil Is Al Hanafi rahimahullah. Beliau mengatakan wa amma luzumu ta'atihim wa injaru li'annau yataratab 'alal khurud min ta'atihim minal mafasid ada afama yasul min jaurihim. Mentaati pemimpin kaum muslimin meskipun mereka orang yang dolim. Itu dikarenakan kalau kita memberontak, kalau kita mengkudeta, maka kerusakannya lebih berlipat ganda daripada kedoliman mereka. Ya, seperti yang dikatakan oleh alasan hasan Basri tadi. Bal fi sabri ala jawrihim takfir sayiat wa mudha'afatul ujur. Bahkan kalau kita bersabar menghadapi pemimpin yang dolim, itu sebagai penghapus dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana musibah. Kalau kita sakit kita bersabar, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Eh, bahkan kata Rasulullah, bahkan duri yang menusuk kaki kita itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kalau kita apa? Bersabar. Demikian pula menghadapi pemimpin yang zalim bersabar, itu akan bisa apa? Menghapus dosa kita, akan bisa apa? Mengangkat derajat kita. Kemudian kata beliau, fa innallaha ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina wal jaza' min jinsil amal. Sesungguhnya Allah tidaklah menguasakan, memberikan pemimpin yang dolim kepada kita kecuali karena kedoliman kita semuanya kecuali karena rakyatnya juga berbuat dolim. Kalau antum perhatikan yang korupsi, apakah yang di atas saja? Hah? Yang di pasar-pasar berapa banyak yang korupsi timbangan? Kalau dikatakan pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Islam, apakah rakyatnya juga berhukum dengan hukum Islam? Ya. Bahkan mereka yang mengkritik pemerintah, ya, demonstrasi, ya, bahkan naudzubillah bilang mendalik, ya perempuan-perempuan ya yang sebetulnya mereka tinggal di rumah punya rasa malu yang luar biasa nampil di apa pinggir-pinggir jalan ya tegakkan khilafah tegakkan syariat Islam hidupkan hukum Islam apakah demonstrasi seperti itu hukum Islam ya bagaimana mungkin akan berdiri negara Islam apa mungkin ya hukum Islam akan tegak ya selama mereka apa teriak-teriak di jalan ya sebetulnya menghinakan hukum Allah. Ya. Seperti apa barang dagangan di pasar-pasar. Ya. Naudzubillah min dalik. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, kalau kita mau merubah pemimpin yang dolim, mau merubah sistem pemerintahan kita, tidak ada jalan lain kecuali kata beliau, fa'alainal ijtihadu fil istighfar wa taubati wa islahil amal. Kalau kita mau merubah negara kita, banyak-banyak kita beristighfar, taubat, kembali kepada agama Allah yang hak, ya. Kemudian beliau tutup dengan mengatakan faida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dulmil amirid dhalim falyatruku dulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, wajib bagi mereka meninggalkan kedoliman mereka. Mulai dari diri mereka dahulu, tinggalkan kedoliman. Dan yang paling dolem adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama rakyat masih berbuat syirik kepada Allah, mana mungkin yang di atas akan berhukum dengan hukum Allah. Ya. Karena apa? Dalam rangka membangun suatu bangunan harus mulai dari mana? Dari bawah, dari pondasi. Rakyat ini yang harus apa? memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki akidah mereka, tauhid mereka. Inasir syirka la adzim. Itu yang harus betul-betul apa? Dikikis. Kalau tidak, jangan pernah mengharapkan akan adanya daulah Islamiyah, pemerintah yang Islami, eh, hukum yang Islami, sedang rakyatnya masih belum Islami. Ya, hanya sekedar labelnya saja. Muslim, namun akidahnya akidah Nasara, akidahnya akidah Yahudi. Seperti tadi, ya mengkritik pemimpin, memprovokasi rakyat untuk membenci kaum muslimin. Ah, itu ajarannya Yahudi, Kau diikuti. Ya. Acara ya, tahun baruan, ya, itu acaranya siapa? Tasabuh dengan orang kafir. Bagaimana akan tegak hukum Islam kalau rakyatnya seperti ini? Maka sungguh ya, kewajiban kaum muslimin selalu ingat firman Allah Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka dari syirik ke tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ato'ah. Dengan itu kata Allah, Allah akan merubah nasib mereka, akan merubah sistem pemerintahan mereka. Namun kalau mau merubah yang atas, yang di bawah, eh tidak merubah, tidak akan mungkin sudah selama-lamanya. Contoh misalnya, kelompok Ikhwan Muslimin di Mesir. Ya, setelah mengkudeta Husni Mubarak, diangkat pemimpin mereka, tokoh mereka Muhammad Mursi, membuat ya, langsung perubahan perombakan reformasi di ya, di atas. Apa yang terjadi? Dikudeta lagi. Bahkan anak buahnya, anggotanya apa? Banyak dibantai, ditumpahkan darah. Karena apa? Salah caranya. Kalau mau merubah dari bawah, membangun dari bawah, bukan dari atas. Eh, seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, "Man bana baitan min sakfihi sakota sakfu ala ra'sihi." Barang siapa membangun rumah dari atapnya, atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Itu yang terjadi. Makanya Rasul SAW dahulu ketika merubah keadaan manusia dari bawah, dibetulkan akidahnya dahulu, pondasnya dulu, dibetulkan. 13 tahun dakwah beliau Qulu la ilaha illallah tuflihu. Diajarkan tauhid yang benar, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ketika itu Rasul ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Ah, ya. Karena apa? Itu bukan jalan untuk reformasi. Jalan reformasi yang terbaik dari bawah, dari pondasi. Seandainya itu baik, merubah dari atas, Rasul akan menerima tawaran mereka orang musyrikin. Namun tidak pernah mereka ya, tawaran mereka diterima oleh Rasul SAW. Karena Rasul tahu jalan terbaik merubah umat dari bawah, dari al-aqidah, ya, bukan dari dari atas. Ya, poin yang keempat. Yaitu menasihati pemimpin kaum muslimin. Kita sudah sampaikan tadi, bagaimanapun pemimpin tersebut, mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Maka tugas kita bersabar, namun bukan berarti bersabar diam, pasrah begitu saja. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Tentunya sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yaitu yang kewajiban kaum muslimin adalah menasihati pemimpin kaum muslimin. Wa hak, haq wa asabar. Rasul SAW bersabda, Adinu an nasihat. Agama adalah nasihat. Ketika ditanya lima untuk siapa nasihat tersebut, di antaranya Rasul mengatakan li li'aimmatil muslimin. Nasihat tersebut untuk pemimpin kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula Rasul mengatakan ya. salafun la yaghillu qalbu muslimin ada tiga perangai yang hati kaum muslimin tidak ada kedengkian terhadapnya. Di antaranya Rasul mengatakan wa antunasehu man man wallahu amrahu yaitu menasihati pemimpin kaum muslimin. Itu ciri orang yang tidak ada hasad, yaitu memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan harus kita yakini menasihati adalah ibadah. Dan kewajiban orang yang beribadah harus ikhlas dan harus mengikuti tuntunan Ar-Rasul SAW. Tidak cukup hanya niat baik menasehati. Namun harus dengan cara yang baik. Yaitu mengikuti ajaran Ar-Rasul SAW. Dan di dalam syariat Islam. Di dalam sunnahnya Rasul. Ada cara khusus dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya. Yang tidak bisa apa? Disamakan dengan yang lainnya. Di antaranya menasihati pemimpin kaum muslimin harus dengan ucapan yang kaulan layinan, ucapan yang lemah lembut. Jangankan pemimpin yang muslim, jangankan presiden muslim yang sejahat apapun dia, bahkan pemimpin yang kafir pun Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menasihatinya dengan cara yang lemah lembut. Siapa pemimpin yang kafir pada waktu itu? Fir'aun yang paling kafir di antara pemimpin yang ada. Namun apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakar aw yakhsha. Allah mengatakan, pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ya, kepada Fir'aun, karena dia telah melampaui batas. Fakula lahu kaulan lainan. Katakanlah kepadanya, nasihatilah dia dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia bisa ingat dan dia bisa sadar dan dia takut. Ini pemimpin yang paling kafir di atas muka bumi ini. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berkata-kata yang apa? Lemah lembut apalagi masih muslim. Jangan digelari ojoku oh, dan sebagainya udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah apa? Menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW atau mencaci maki, memperalat, melecehkan. Naudzubillah min dalik. Presiden yang muslim wajib dihormati. Ya. Kalau mau mengkritik tidak boleh apa? Di hadapan umum. Kalau mau menasihati jangan di hadapan umum. Itu yang kedua. Ya. Ucapan yang selama lembut dan yang kedua dalam menasihati pemimpin kaum muslimin harus secara rahasia, tidak boleh dihadapan. hadapan umum. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullah, Rasul mengatakan man aroda an yansoha Lidi sultanin fala alaniyata man arada an yansaha lili sultanin bi amrin fala yubri ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Jangan di dunia maya, jangan di mimbar-mimbar bebas. Namun liyakhud biadi, ambil tangannya. Fayakhluwa bihi, berduaan dengannya. Fa'in qabila fadak. Jika diterima, itu yang diharapkan. Wa illa qad adalla di jika tidak diterima, maka telah gugur kewajiban. Itu sekali lagi petunjuk Rasul SAW dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan itu pula yang dipraktekkan oleh para salafus saleh radhiyallahu taala anhu. Ya. Di antaranya kisah Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ketika itu terjadinya fitnah terhadap Al Khalifatu Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada seorang bertanya atau berkata kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Afala tadkhulu ala Utsman litukallimahu?" Apakah engkau wahai Usama tidak ingin menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar engkau menasihatinya? Ya. Maka apa kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, Atarauna anni la ukalimu ila Usmi ukum. Apakah kalau aku menasihati Utsman, aku akan menyampaikannya kepada kalian? Kemudian kata beliau, wallahi laqad fi ma baini wa bainahu maduna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Demi Allah, aku telah menasihati Al-Utsman, menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Ya, aku menasihatinya secara rasial, baini wa bainahu, empat mata dengan beliau. Dan aku tidak ingin untuk membongkar nasihat tersebut karena aku tidak ingin untuk menjadi orang yang membuka pintu kejelekan. Kata Syekh al bani rahimahullah dalam mengkomentari itu ucapan beliau, "Ai al-mujarab bil inkar al umara fil mala' al inkar fil jiharan ma yukhsha akibatuhu." Usama, seorang sahabat Rasulullah tidak mau menyebarkan aib nasihatnya terhadap Utsman dikarenakan itu akan membongkar ya atau akan membuka pintu-pintu kejelekan akan memprovokasi masa. Itu yang sekali lagi dilakukan oleh para salafus saleh menasihati pemimpin secara rahasia bukan dengan terang-terangan. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama terdahulu kita dan juga sampai detik ini. Kita baca ucapan ulama abad ini yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala beliau mengatakan laisa min manhajis salafi at-tashhiru bi uyubil wulad wa dzikru dzalik alal manabir bukan termasuk manhaj salaf bukan termasuk ajaran sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in menyebarkan aib pemerintah pemimpin kaum muslimin di atas mimbar-mimbar bebas Apalagi di dunia maya, apalagi di internet, apalagi di media sosial. Lebih apa? Bukan ajaran ulama salaf terdahulu. Ya, meskipun yang menyebarkannya mengaku sebagai salafi alusunah wal jamaah kalau dia mengkritik pemimpin kaum muslimin maka itu cara yang batil cara yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW Meskipun dia bergelar profesor, doktor atau yang lainnya, kalau dia mengkritik pemerintah, pemimpin kaum muslimin di dunia maya, itu bukan ajaran salaf, bukan ajaran sahabat, bukan ajaran tabiin maupun Tabi' tabiin. Itu ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya. Meskipun sekali lagi orang itu bergelar eh, doktor atau profesor atau dia melebarkan dirinya dengan salafi, tidak sebagai apa? dasar karena ucapannya, perbuatannya menyimpang dari ajaran Rasul, dari para sahabat Rasul dan juga dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan bukan termasuk metode para salafus saleh menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin di atas mimbar-mimbar bebas. Li'anna dzalika yuhdi ilal inqilabat. Karena itu akan menjerumuskan kepada pemberontakan, kudeta, pertumpahan darah, wa ada misalnya wa ta'afin ma'ruf dan akan menyeret kaum muslimin untuk tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, walakin at-tariqatul al-muttaba'ah inda salafi an-nasihatu fima bainam wa baina sultan. Namun metode yang dipakai oleh salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah menasihati dengan rahasia, tidak di hadapan umum, di hadapan pemimpin saja. Ya, wal batu ilaihi. Kalau tidak bisa langsung datang ya, ke presiden lewat apa? Tulisan. Apalagi mungkin pada ya, saat Bapak SBY ada apa? Ya, Hah? Iya, bisa lewat SMS, bisa lewat FB atau Twitternya mungkin. Ya. Kalau dibaca, alhamdulillah, didengarkan, ditaati, alhamdulillah, diikuti. Kalau tidak, gugur kewajiban. Dalam Islam, fattakullaha Masa Masatatum bertakwalah kepada sesuai dengan kemampuan. Jangan cari jalan pintas. Ya, jangan cari jalan yang apa? Menyimpang. Yang penting apa? Kita sudah gugur kewajiban. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membalik suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Ini ucapan Syekh Abdul Aziz bin Bas harus kita yakini ya bahwasanya nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin dengan cara yang lemah lembut dan dengan cara rahasia tidak di hadapan umum, tidak demonstrasi. Dan sudah kita katakan demonstrasi ajarannya Abdul bin Sabah dan juga ajarannya orang-orang kafir. Eh tidak pernah ulama harusnya wal jamaah demonstrasi. Ya. Contoh Imam Ahmad rahimahullah pada kekhalifahan Al-Ma'mun demikian pula Al-Wasik banyak ulama yang dipenjara bahkan mati dipenjara dikarenakan dipaksa untuk mengikuti undang-undang pada waktu itu, yaitu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Man qala Al-Qur'an makhluk fakot kafar. Orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka kafir. Ucapan mereka diingkari. Namun apa? Mereka tidak pernah mendemo pemerintah pada waktu itu. Bahkan mereka sabar. Imam Ahmad di penjara sabar. Tidak menggerakkan masa mendemo atau mengkudeta. Tidak sama sekali. Eh bahkan sempat pada waktu itu para fukaha Baghdad. Ada ulama-ulama Baghdad datang kepada Imam Ahmad sebagai sesepuh. Mereka mengeluhkan. Mereka merencanakan untuk kudeta terhadap Al-Khalifah Al-Wasik pada waktu itu. Karena apa? Me mewajibkan menyiksa orang-orang yang tidak mau meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Beliau mengatakan, Alaikum bil ingkari fi kulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Cukup itu sudah. Tidak akan dosa. Kalian tahu kemungkaran dari pemimpin, ingkari dengan hati kalian. Jangan mengkritik di hadapan umum. Ya, apalagi memberontak, apalagi mendemonstrasi. Haram dalam Islam. Itu kata Imam Ahmad. Alaikum bil ingkari fi kulubikum. Wajib baik kalian mengingkari dengan hati-hati kalian itu sudah cukup. Tidak akan dosa kalian. Ya. Dan itu sesuai dengan sabda Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari juga. Rasul mengatakan, Innahu yustakmalu alaikum umara. Fatarifuna watungkirun akan ada pemimpin-pemimpin umara-umara yang kalian mengenal mereka dan kalian mengingkari mereka. Faman kariha fakot bari'a, waman angkara fakot salima. Barang siapa membencinya dalam hatinya, maka dia terbebas dari dosa. Waman angkara dan barang siapa mengkari dengan hatinya, fakot salima, dia akan selamat dari dosa. Walakin man radya wataba. Namun yang berdosa itu kalau dia ridho dengan kemungkaran itu dan dia mengikuti kemungkaran itu baru dia berdosa. Maka kata pak ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, ingkai dengan hati kalian. Jangan apa? Lewat mulut, jangan lewat anggota badan. Sabar, eh tahan. Eh meskipun harus apa? Namanya kemungkaran tetap diingkari. Ya, tidak boleh apa? Disetujui. Kalau setuju berdosa. Itu sekali lagi cara mengingkari menasihati pemimpin kaum muslimin. Tidak di hadapan umum. Ada subhat eh, dari sebagian kaum muslimin tentang hal ini. Di antaranya eh, sempat kita ini kita eh, jadikan sebagai motivasi untuk kita membahas masa ini yang sudah, kita sampaikan tadi. Sebagian eh, ya, orang-orang yang mengaku sebagai dai al-sunnah wal jamaah. Bahkan bukunya ya laris manis, populer. Namun sangat disayangkan dia mengasuh sebuah web di internet yang tidak luput isinya dari kritikan-kritikan terhadap pemerintah kaum muslimin. Entah Presiden SBY atau Bapak Jokowi. Ya, kalau kita lihat webnya penuh dengan kritikan juga terhadap pemerintah kaum muslimin. Ketika kita mencoba, mencoba menasihatinya, ya, mencoba untuk ya, menyampaikan dalil bahwasanya perbuatannya itu haram dalam alusnya wajah jamaah, dalam Islam. Dia mengatakan subahatnya yaitu kisah Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim pernah suatu saat Abu Said Al-Khudri itu mengingkari penguasa yang ingin untuk mendahulukan khutbah sebelum sholat id. Kalau yang benar apa? Yang mana dahulu? Sholatnya dulu atau khutbah dulu? Ah, Sholat dahulu baru khutbah. Ini ada ya khalifah namanya Marwan. Dia ingin untuk mendahulukan khutbahnya agar manusia mau mendengar dengan terpaksa. Ya, kalau sholat dulu, kalau khutbah kan banyak manusia akan pulang. Ini ingin apa? Merubah khutbah dulu baru sholat. Pada waktu itu Abu Sa'id al-Khudri ya, menarik Marwan agar tetap sholat dahulu baru khutbah. Ini apa? Kata mereka, oh berarti boleh mengingkari pemerintah di hadapan orang banyak. Ini subhatnya mereka. Maka yang pertama kita katakan, itu perbuatan siapa? Abu Said Al-Khudri. Sedangkan Rasul mengatakan menasihati pemimpin harus dengan cara rahasia. Mana yang kita dahulukan? Hah? Ya ayuhalladina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul SAW. Itu manhaj alusnya wal jamaah. Kalau ada ucapan sahabat menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan ucapan sahabat, ambil ucapan Rasul. Itu adalah ajarannya minhaj firqatin najiyah. Sampai-sampai Abdul bin Abbas mengatakan, "Akhsha antanzil alaikum hijaratun minas sama." Aku qala Allah wa qala Rasul wa Abu Bakar wa Umar. Kata Abdul Abbas adalah anhuma, aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Allah berfirman, Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapannya manusia terbaik setelah para nabi tidak boleh dipertentangkan dengan ucapannya Rasul apalagi selain Abu Bakar wa, wa Umar radhiyallahu anhu. Nah itulah Sebagian orang mengambil yang enaknya saja, ya, tanpa melihat kepada sabdanya Ar-Rasul alaihi wasallam. Kemudian juga kata pak ulama, Abu Said Al-Khudri tadi itu sebetulnya beliau menasihati secara rahasia. Karena apa? Kalau dalam riwayat Sahih Muslim nanti antum lihat, itu dikatakan bahwasanya Abu Said Al-Khudri berjalan berdempetan, eh berdampingan dengan Marwan pada waktu itu. Sama-sama dikatakan ya mukhasiran biyadi. Pada waktu itu ya Abu Sa'id Al-Khudri sempat menarik bajunya siapa? Al-Khalifah Marwan karena sangat dekatnya. Eh berjalan berdua kemudian Marwan mau naik mimbar. Khutbah dulu ditarik sama Abu Sa'id. Abu Sa'id ditarik bajunya oleh oleh Marwan. Artinya apa sangat berdekatan. Ya, beliau apa mengingkari secara rahasia pada waktu itu. Cuma sikonya memang pada waktu sholat sholat Id. Kemudian juga ya, itu beda dengan orang demonstrasi atau dengan apa? Orang yang mengkritik di atas mimbar atau lewat internet. Karena apa? Itu adalah nasihat di hadapan penguasa. Yang mana Rasul mengatakan afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultanil jair. Semulia-mulia jihad adalah mengucapkan ucapan yang hak di hadapan pemimpin yang dolim langsung di hadapannya, bukan apa di dunia maya atau di dunia lain. Di hadapan langsung gentle. Ya, bukan apa? Ya, di depan mimbar bebas namun di hadapan pemimpin langsung. Dan Abu Sa'id Al-Khudri langsung di hadapan pemimpin. Ya. Tidak apa? Di dunia maya di hadapan orang banyak. Jadi intinya sekali lagi, kewajiban dalam menasihati harus eh, secara rahasia tidak di hadapan umum. Sekarang yang kelima mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya, karena waktunya sangat terbatas, ya kita agak percepat sedikit. Poin yang kelima, mendoakan pemimpin kaum muslimin. Ini diantara cara kita merubah. Cara kita menyikapi pemimpin yang dolim. Kita bersabar, kita menasihati, kemudian apa? Mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini yang telah juga dituntunkan oleh Rasul SAW dalam sabda beliau ya yang sahih riwayat Muslim Rasul mengatakan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian dan kalian mendoakan mereka dengan kebaikan mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Wasiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Namun sejelek-jelek pemimpin yang kalian benci mereka dan mereka membenci kalian watal anunahum wa anunakum dan kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kata para ulama, di dalam hadis ini ada isyarat kewajiban kita adalah mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Bahkan ini merupakan garis pemisah antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang sesat. Sebagaimana hal ini diutarakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah beliau mengatakan idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, melaknat pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza rajulan yad'u li sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Namun apabila Anda melihat seseorang itu mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah Rasulullah SAW insyaallah. Ini sebagaimana kata para ulama garis pemisah. Kalau kita mau tahu mana kelompok yang hak, kelompok yang benar dengan kelompok yang sesat, salah satu caranya lihat apakah kelompok tersebut yang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan atau sebaliknya mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan. Kalau mereka mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, melanatnya, maka itu pengekor hawa nafsu, itu adalah kelompok yang sesat. Itu ucapan Imam Al-Barbari sesuai dengan hadis tadi riwayat Muslim. Bahkan Imam Ahmad atau Fudel bin Iyad, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan laukana li da'watun mustajabah la ja'atu sultan. Seandainya aku punya doa yang mustajab satu saja, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, mengapa demikian? kata beliau, kata Imam Ahmad atau Fudail bin Iyad, kalau doa itu untuk diriku, manfaatnya hanya untuk diriku saja. Kalau kita mungkin dikasih jaminan, kamu punya doa satu yang mustajab. Apa? Ya. Tujuan kita dengan doa tersebut. Hah? Ya Allah, berikanlah aku rumah yang mewah seperti masjid ini. Ya. Berikanlah aku eh, mobil yang mewah, ya. Berikanlah aku isi yang cantik dan sebagainya. Ya. Hanya apa urusan-urusan pribadi. Namun ulama terdahulu mengatakan seandainya aku punya doa yang mustajab satu saja, aku akan tujukan untuk pemimpin kaum muslimin. Aku akan jadikan doa itu untuk mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Apa alasannya? Karena kalau doa itu untuk pribadiku saja, manfaatnya untuk diriku. Namun kalau untuk pemimpin kaum muslimin, manfaatnya untuk kaum muslimin semuanya. Mereka apa? Lebih memikirkan hal yang umum yang bersifat eh, kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Ya. Ini sekali lagi tugas kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Eh kita doakan semoga Bapak Presiden kita eh diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu taala untuk bisa berkhidmat bagi Islam dan kaum muslimin. Yang keenam, di antara sikap bijak Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin yaitu tidak boleh memberontak terhadap pemimpin yang muslim. Dalam hadis yang kita sampaikan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian mengenal mereka, kalian mengingkari mereka. Barang siapa membencinya dalam hatinya, maka dia telah selamat dari dosa. Mengingkari dengan hatinya, maka dia terlepas dari dosa akan tapi yang berdosa, yang ridho dan mengikuti kemungkarannya. Kemudian kata para sahabat, afala nuqatiluhum? Apakah kami boleh mengkudeta memerangi pemimpin yang dolim tersebut ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? La maakomusolat Tidak boleh selama mereka masih muslim, selama mereka masih sholat. Presiden kita masih muslim atau enggak? Salat? Hah? Maka kita katakan la tuqatiluhum. Rasul mengatakan ma'akomu salat dilarang mengkudeta selama mereka muslim masih melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi sudah haji sudah apa? Umrah. Maka kewajiban kita ya sekali lagi bersabar. Ya mendoakan dengan kebaikan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari juga dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'anhu bahwasanya beliau Ubadah bin Samit mengatakan bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansatina wa makrahina wa athratin alaina. Kami dahulu pernah membaiat Rasul SAW untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang kita cintai atau dalam ya, keadaan kita ya dalam kemudahan atau dalam kesusahan dalam keadaan kita malas atau kita semangat dan untuk kami mendahulukan hak pemimpin di atas hak kami kemudian kata Ubadah bin Samit wa alla nunazi al amro ahlahu dan kami para sahabat kaum muslimin dilarang mengkudeta, melengsarkan pemimpin yang muslim illa antara kufran bawahan innakum minallahi fihi burhan dan kalian ya kecuali kalau kalian melihat pemimpin tersebut dalam keadaan kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti ya yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi ketika mensarah hadis ini dan juga yang lainnya mengatakan ijma ulama alusunah wal jamaah mengharamkan mengkudeta memberontak pemimpin yang masih muslim bagaimanapun keadaannya ini adalah kata Imam Nawawi ijma ulama salaf mengharamkan mengkudeta pemimpin yang masih muslim bagaimanapun kedolimannya bagaimanapun korupsinya haram untuk apa melengserkannya mereformasinya Sekali lagi syaratnya apa? Selama masih muslim. Dan kata pak ulama, syarat bolehnya melengserkan, mengkudeta, memberontak kalau ada dua syarat. Ya. Yang pertama jelas-jelas pemimpin tersebut kafir. Ya. Mungkin muslim dan murtad atau difonis oleh ulama-ulama al-sunnah murtad. Itu yang pertama, syarat pertama atau dia jelas-jelas non muslim. Ini syarat pertama boleh mengkudeta. Yang kedua, pemimpinnya sudah jelas kafir murtad. Eh ulama sepakat mengatakan kafir murtad. Yang kedua, kaum muslimin harus punya kekuatan melengsarkannya. Ya. Dan tentunya kekuatan dalam suatu negara yang megang siapa? Pemerintah. Kecuali kalau yang ya kudeta adalah apa? angkatan bersenjatanya karena mereka yang punya senjata. Kalau rakyatnya hanya eh, pegang bambu runcing saja, ya coba aja. Ya, akibatnya akan apa? Akan fatal. Kekuatan dilihat. Kalau nggak punya kekuatan bersabar. Dan juga dipertimbangkan kemaslahatan dan kerusakannya. Apakah dengan mengkudeta itu kemadrotannya lebih banyak atau kemaslahatannya? Kalau kemudaratannya lebih banyak, bersabar. Kalau kemaslahatan lebih banyak, maka terus jalan. Ya. Dan semua itu diserahkan kepada fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak boleh apa? gegabah. Intinya, selama presiden masih muslim bagaimanapun kedolimannya harap untuk apa? dikudeta. Ya. Kemudian yang ketujuh yang terakhir yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ini pas jam 2 kita minta satu menit saja insya Allah. Yaitu men, ya, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya berjihad, ya, melawan orang-orang kafir, ya, menyerang negara kafir, itu harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin jamaah pengajian. Ya, pemimpin kaum muslimin al-khalifah, raja atau presiden. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, "Innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi." Imam pemimpin kaum muslimin, al-khalifah itu adalah perisai kaum muslimin berperang eh di belakangnya. Rasul mengatakan, "Idza sunfirtum fanfiru." Jika khalifah pemimpin kaum muslimin memerintahkan kalian berjihad, berperang, maka berangkatlah kalian berperang. Harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Eh bukan apa? Pemimpin bawah tanah, gerakan bawah tanah atau pengajian kaum bukan. Nah, pemimpin yang resmi dari kaum muslimin. Eh bukan khalifah ISIS atau yang eh, sumu atau yang lainnya. Ya. Harus apa? Pemimpin yang resmi dari kaum muslimin. Eh kalau khalifah ISIS itu bukan khalifahnya kaum muslim, itu khalifah jamaahnya apa? Jamaahnya mereka. Eh bukan kita. Ya. Apalagi ulama sepakat ya, mengecam mereka. Tidak ada satu ulama harusnya pun apa yang merestui kegiatan aktivitas terornya mereka, kelompok ISIS, CS. Ya. Bahkan lebih menakjubkan lagi. Ya Bahkan ulama-ulamanya teroris mengecam mereka juga karena kalah saingan. Kalah sadis. Ya. Kalau mungkin sekedar, eh mungkin pernah di bedang atau di mana oleh Ustaz Dr. Ali Musri. Ya, intinya asalnya mereka itu dari bagian Al-Qaeda. Ya, cabang Irak. Ya. Dari ISIS itu asalnya adalah apa? kelompok Al-Qaeda pimpinannya Usama bin Laden yang ya ada di Irak. Itu cabang Al-Qaeda di Irak ya. Mereka tidak mau selalu menjadi apa? anggota. Mereka ingin jadi apa? pemimpin. Maka mereka mengembangkan sayap mendirikan negara Islam Irak dan Suriah. Pusatnya yang ada di Afghanistan yang dipimpin oleh Aiman al-Dawahiri penggantinya Usama bin Laden tidak rida anak buahnya apa? Kudeta. Maka dia pun mengecam. Demikian pula tokoh-tokoh teroris seperti eh, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Eh, demikian pula Abu Qatada al falestini Ula, dua ulama teroris mengecam ISIS. Itulah ya kelompok sesat saling apa? Ya karena saingan. Ya naudzubillah min dalik. Maka ya khalifah itu bukan khalifah sebenarnya itu khalifah jadi-jadian saja. Ya, itu di antara jihad dengan pemimpin kaum muslimin. Yang terakhir yaitu di antara ibadah yang wajib dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin bersamaan dengan pemimpin kaum muslimin salat Id ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Apa dalilnya? Seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul walil amri minkum. Dalam Al-Quran yang ada itu kewajiban mentaati pemerintah, pemimpin, kaum muslimin. Bukan ormas kaum muslimin, bukan partai kaum muslimin, namun pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan itu yang telah dicantumkan dalam kitab-kitab akidah al wal jamaah. Di antaranya kalau antum buka kitab Syarhu Usul Itikad al wal jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Di sana disampaikan tentang akidah-akidah ulama-ulama al wal jamaah ada akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Al-Bukhari dan di antaranya akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam As-Sufyan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada muridnya, "Ya Syuaib, la yanfa'u kama katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajrin." Wahai Syuaib, tidak bermanfaat bagimu apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat wajibnya disyariatkannya dianjurkannya salat bersama pemimpin yang dolim ataupun yang tidak yang baik yang soleh ataupun yang toleh Syuaib bin Harb mengatakan nah mengatakan as-salatakullaha apakah salat semuanya di belakang pemimpin kaum muslimin kata Sufyan ats la walakin salatul jum'a wal iden namun sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Itu sekali lagi ucapan para ulama-ulama salaf tentang bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, sebetulnya masih panjang eh, banyak yang kita sampaikan yang akan ingin kita sampaikan namun keterbatasan waktu maka kita sudahi eh, sampai di sini. Meskipun alhamdulillah kita setiap hari Selasa di Masjid Darussalam sampai Sawahan mulai beberapa minggu ini mempelajari kitab yang materinya kurang lebih sama dengan kita sampaikan yaitu kitab Mu'amalatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah. Eh, bermuamalah dengan pemimpin sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sini apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, tafadhalu. Ini ada pertanyaan ya mungkin pertanyaannya ada dua bagian. Yang pertama yang masih berkaitan dengan materi yang itu yang kita dahulukan. Ada pula ya mungkin untuk akhwat mungkin bisa diambil pertanyaannya di belakang. Kalau bagi ikhwan tolong dibantu yang belakang mungkin pertanyaannya bisa diambil. Ya pertanyaannya ada dua yang berkaitan dengan materi atau yang di luar materi. Yang kita dahulukan yang berkaitan dengan materi dahulu. Ini secara umum ada beberapa pertanyaan yang mirip yaitu bagaimana kalau pemimpin itu non muslim ya. Ada gubernur non muslim, bagaimana sikap kita misalnya? Maka jawabannya seperti kita katakan tadi. Secara asal orang kafir tidak layak menjadi pemimpin kaum muslimin. Namun kalau sudah terjadi bagaimana sikap kita? Yang pertama sudah kita sampaikan, boleh melengsarkannya dengan eh dua syarat syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, kekuatan kaum muslimin. Sanggup tidak melengsarkan itu dengan tidak membawa kemadrotan yang lebih besar. Kalau bisa dilengsarkan eh, ya, dengan cara yang tidak mendatangkan madrot yang lebih besar, maka boleh dalam Islam melengsarkan pemimpin tersebut. Dan itu ini sekaligus juga jawaban terhadap pertanyaan yaitu apakah yang dimaksud pemimpin atau adalah presiden atau wakil presiden saja ataukah para menteri-menterinya juga termasuk pemimpin yang juga harus diberikan hak-haknya. Yang pertama kita sampaikan tadi presiden adalah pemimpin yang kita maksud dalam walil amr. Demikian pula dengan gubernur. Adapun menteri-menterinya bukan termasuk bagian daripada waliu al-amr. Nah, Adakah usaha salafi yang telah menasari Presiden RI sesuai dengan sunnah? Ya kita yakini bahwasanya ya bahwasanya namanya yang menasehati tidak harus apa dipromosikan ya kita don, jangan suudon iya wadon fa inna don aglabul aglabul hadis ya bahwasanya hati-hatilah kalian daripada prasangka yang jelek karena se, se, eh, sedusa-dusa ucapan adalah prasangka yang jelek. Kita katakan ya mereka insya Allah sudah menasihati pemimpin kaum muslimin. Syekhul Islam punya tiga pendapat tentang status sebuah negara, Darul Islam, Darul apa nih, Darul Kufur dan Darul Murok apa Nah, Indonesia masuk yang mana? Indonesia masuk negara Islam. Sebutkan ya dulu pernah kita menulis di majalah Az-Zakhira tentang bedanya negara kafir dengan negara Islam. Jumhur ulama mengatakan disebut negara itu pemerintah itu pemerintah Islam kalau memenuhi dua syarat. Pemimpinnya muslim, mayoritas rakyatnya kaum muslimin. Negara kita masuk enggak dalam dua kategori itu? Ya, kalau mau silakan lihat majalah Adakhirah dengan judul Daru atau Negara Islam dan Negara Kafir atau VS Negara Kafir. Ya. Dan juga tidak ada satu ulama pun dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan negara Indonesia negara kafir. Coba sebutkan satu ulama ya yang betul-betul ulama, bukan yang lama ya. Bukan orang jahil ya. Tidak ada satu pun dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan negara Indonesia negara kafir tidak ada. Kalaupun dikatakan bagaimana dengan hukumnya, meskipun seandainya negaranya eh berhukumnya dengan bukan dengan hukum Islam, sebagaimana Rasul katakan tadi, yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati. Ismawati tetap didengar dan taati perintahnya dalam hal yang yang ma'ruf. Seperti orang muslim. Banyak orang yang nggak sholat, banyak orang nggak puasa, banyak orang yang nggak melakukan ibadah. Namun KTP-nya masih apa? Nggak bisa langsung dikafirkan. Eh, maka itu bukan apa syarat mutlak dikatakan sebagai negara apa? Islam. Jadi negara Indonesia negara ya negara muslim, negara Islam meskipun orang-orang teroris mengatakan sebagai negara kafir. Dan sebetulnya konsekuensi mereka harus berhijrah. Kalau negara ini dikatakan negara kafir, harus gentle. Harus apa? Berhijrah. Karena apa? Kalau negara kita dikatakan negara kafir, kewajibannya apa? Berhijrah. Sebagaimana Rasul berhijrah pada waktu itu dari Mekah ke kota apa? Madinah karena waktu itu Mekah negara kafir. Berhijrah. La tangkotil hijrah hatta tangkotil taubah. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya apa? Tobat. Wala tangkotil taubah hatta tata syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus ya hijrah sampai terbitnya matahari dari arah arah barat. Nah. pertanyaannya banyak di luar materi. Kita dahulukan yang masih kaitan dengan materi. Apa hukumnya seorang pemimpin muslim yang mengucapkan selamat atau mengikuti perayaan umat lain? Hukumnya haram. Itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam kita yakini Islam adalah agama wasat pertengahan. Wa kadzalika ummata wasata. Demikianlah kamu jadikan kalian umat yang pertengahan. Dalam artian tidak berlebihan dan tidak meremehkan atau ya atau istilahnya ekstrem kanan ekstrem kiri. Ya. Islam bukan seperti Yahudi, bukan seperti Nasara. Islam dalam menyikapi orang kafir itu pertengahan, bukan seperti kelompok liberal yang ingin menyamakan Islam dengan agama kafir. Alusuna wal jamaah Islam tidak seperti kelompok teroris yang mengatakan setiap orang kafir wajib dibunuh. Bukan itu. Islam bukan itu alusuna wal jamaah. Islam pertengahan yaitu menyatakan bahwasannya dalam urusan dunia boleh kita berbuat baik dengan orang kafir. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladina yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Dalam urusan dunia, kita boleh berbuat kebaikan. Bahkan kalau kita punya tetangga yang kafir, dia punya hak, ya, satu hak terhadap kita, atas kita, yaitu kita memuliakannya, menghormatinya sebagai tetangga. Rasul mengatakan, Mangkana yu'minu bilai wal yawmil akhir yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan apa? Tetangganya meskipun dia kafir, punya satu hak, hak sebagai tetangga. Kita hormati. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik. Namun dalam urusan agama, urusan akidah, urusan perayaan, lakum dinukum waliyadin. Ada garis pemisah. Tidak boleh kita apa? Mencampur adukkan antara agama kita dengan mereka. Haram mengucapkan selamat ya perayaan mereka. Haram untuk kita mengikuti ajaran mereka. Allah telah mensifati ibadur rahman. Eh, dalam surat akhir surat Al-Furqan Allah mengatakan waladina la yashaduna zur. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak eh, mengikuti azur. Ulama tafsir mengatakan azur adalah ayadal musyrikin, perayaan orang-orang musyrikin. Umar bin Khattab mengatakan, "Istanibu a'da Allah fi idihim." Jauhkanlah kalian dari perayaan-perayaan orang-orang kafir. Ya. Di antaranya apa? Natalan ataupun tahun baru. Ini haram untuk kita apa? Merayakannya. Karena sekali lagi itu termasuk tasabuh dengan orang-orang kafir. Rasul mengatakan man tasabbabi komin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum kaum tersebut. Ya, dalam urusan dunia kita boleh berbuat baik, namun dalam urusan perayaan akidah agama maka haram untuk kita apa? mengikuti acara-acara mereka. Dan kita bukan seperti teroris yang mengatakan semua orang kafir wajib dibunuh. eh seperti kelompok ISIS mereka mengatakan orang yang berbau kafir wajib dibunuh. Ini sekali lagi bukan ajaran Islam sama sekali. Ya. Dalam Islam, para ulama mengatakan orang kafir ada empat kategori. Kafir zimmi, orang kafir yang mukim ya menjadi warga negara-negara Islam. Ya. Yang dia mukim di negara umat Islam. Yang kedua kafir muahad, yaitu orang kafir yang dia itu tinggal di negara kafir yang punya perjanjian damai dengan negara Islam seperti warga ya Singapura, negara ya Australia misalnya yang ada perjanjian damai dengan negara kita. Itu orang kafirnya nama kafir muahad. Ada perjanjian al-ahad. Yang ketiga kafir musta'man atau musta'min, yaitu orang kafir yang dia tinggal di negara kafir yang memerangi umat Islam. Ya. Namun dia datang ke negara umat Islam dengan diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Itu namanya kafir musta'min. Dan yang keempat, kafir al-harbi. Orang kafir yang masuk ke medan pertempuran dengan orang kafir, dengan orang muslimin. Ya. Orang kafir yang masuk ke, ke medan pertempuran melawan orang muslim. Itu namanya kafir al-harbi. Empat kategori orang kafir itu yang berhak dibunuh cuma satu, yaitu kafir al-harbi yang masuk ke medan pertempuran. Itu yang berhak untuk dibunuh. Yang tiga, al-dhimmi, al-mu'ahad, al-musta'min haram untuk dibunuh. Apa dalilnya? Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, seperti turis asing dari Australia, dari Singapura atau yang lainnya, maka barang siapa membunuhnya tidak mencium bau surga. Jangankan ketemu bidadari, mencium bau surga Allah haramkan. Karena apa? Menyelisih sabda Rasul salam dari Demikian pula Rasul mengatakan man qatala dim, man qatala dimmiyan atau dim, dimmiyan, eh, dimmiyan lam yaratal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir demi dia tidak mencium bau surga juga. Kafir musta'man kata ulama sama dengan mu'ahad. Hukumnya haram itu yang berarti punya cuma satu. Maka inilah Islam. Ya, bukan seperti kelompok teroris, bukan seperti kelompok liberal, Islam pertengahan. Ya, orang kafir harus ada kebencian dalam hati kita, namun tidak boleh kita mendolimi mereka, tidak boleh merayakan perayaan mereka. Makanya jadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Di antaranya tugasnya mengayomi. Ya, kalau mungkin salah tingkah seperti itu, mengucapkan selamat pada itu hukumnya apa? Haram. Di akhirat akan minta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maka jangan apa? hobi untuk jadi caleg karena tanggung jawabnya berat ya. Disuruh mengucapkan selamat Natal gimana? Nah, Bagaimana kita bersikap terhadap pemimpin kafir apabila kita menjadi pegawainya? Yang pertama jangan cari bos yang kafir, cari yang muslim. Ya. Kalau tidak ada itu bukan walil amr yang kita maksudkan. Ya. Dan kalau mungkin ada, tetap kita wajib untuk apa? Eh, melaksanakan perintah dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, kalau bos kita menyuruh kepada yang maksiat, eh, tugas kita untuk mengingkari dan tidak boleh mentaatnya. Resikonya, ah, tanggung sendiri. Ya tentunya harus bersikap yang bijak. Ya tentunya kalau bisa menolak dengan bijak harus ditolak. Bagaimana redaksi doa jika kita berdoa untuk pemimpin atau presiden kita saat ini? Ya, sebagaimana kita contohkan tadi, kita doakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada presiden kita agar dia bisa berhukum dan hukum Islam, agar dia bisa berbuat adil, agar dia bisa menjadi pengayom bagi Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah SWT memudahkan urusan beliau dan sehingga bisa memakmurkan negara kita yang kita cintai ini. Kita doakan sesuai dengan kemampuan kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, terserah. Eh, bahasa Inggris ataupun yang lainnya. Eh, sesuai apa? Dengan Tujuan kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Tidak ada satupun aliran sesat kecuali membolehkan mengangkat senjata kepada penguasa. Ya ini betul ucapan ulama bahwasanya setiap kelompok-kelompok sesat itu membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau yang sekarang jelas itu kelompok eh, teroris, ya khawarij, kelompok ISIS, CS dan sebagainya, mereka berpendapat negara ini negara kafir wajib untuk apa? Diberontak, ditumpahkan darah dan sebagainya. Ini memang ajarannya mereka. Namun ada yang banyak tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, yaitu bahwasanya ada kelompok yang lebih ya berbahaya daripada kelompok Khawarij, daripada kelompok ISIS, ya. Dan bahkan bisa dikatakan ini bapaknya teroris mbahnya teroris, yaitu kelompok Syiah Ar-Rafidah. Ya. Kelompok Syiah Ar-Rafidah di antara keyakinan mereka kata Pak ulama tasjir saurah. Ingin mengekspor ya, pemberontakan di mana-mana. Ya. Sekarang yang paling ya terbaru di negeri Yaman. Bagaimana kelompok Syiah ar Rafidah ingin menguasai negeri Yaman? Sampai mereka sempat apa menguasai ibu kota Yaman ya, kelompok Syiah Al-Houthiyah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwasanya kelompok Syiah Rafidah lebih berbahaya daripada kelompok Khawarij, lebih berbahaya daripada kelompok teroris. Belum pernah kelompok teroris menumpahkan darah sebagaimana kelompok Syiah Rafidah ataupun yang semisal dengan mereka dari kelompok Syiah. Contoh misalnya pada abad keempat Hijriah, sekitar tahun 370 Hijriah Kelompok Syiah Al-Batinnya Al-Qaramita membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah. Itu belum pernah dilakukan oleh kelompok teroris. Kemudian jasad-jasad mereka dibuang di sumur Zamzam, zam Itu perbuatan kelompok Syiah Ar-Rafidah. Eh, bahkan beberapa tahun yang lalu kelompok Syiah Ar-Rafidah ketika haji itu ditemukan di tasnya mereka bahan TNT setiap tas itu setengah kilo. Di total 500 kilo mereka membawa, membawa apa? Bahan peledak untuk meledakkan apa? Eh, Masjid Haram ataupun tanah haram. Ya, memang itulah akidah mereka untuk memusuhi, memerangi kaum muslimin ketika mereka punya kesempatan, mereka punya apa? kekuatan. Ya. Bahkan ya, di Iran sana yang merupakan markasnya kelompok Syiar Rafidah tidak ada satu ibu kota pun di dunia kecuali ada masjidnya ahli sunnah wal jamaah kecuali di Teheran di Iran tidak ada karena apa mereka melarang ajaran ahli sunnah wal jamaah di sana karena apa karena mereka menganggap kita semuanya orang kafir maka apa eh, tidak layak untuk ada di ibu kota mereka eh, bahkan ulama juga mengkafirkan ulama syiar rafidah dikarenakan mereka bukan daripada kaum muslimin melecehkan Al-Quran melecehkan Allah melecehkan Rasul SAW Ya, kalau mungkin kita sebutkan, eh, panjang lebar tidak cukup waktu kita. Cuma intinya kata ulama kelompok syarafidah lebih berbahaya dalam menumpahkan darah dibandingkan kelompok Khawarij, kelompok teroris yang ada sekarang ini bahkan mungkin bisa dikatakan mereka itu mbahnya teroris. Ya, maka eh, kita mengharap semoga pemerintah kita eh, ya di samping memerangi kelompok teroris eh, ya mereka harus waspada dan juga memerangi kelompok Syiah Rafidah. Kalau dibiarkan, mereka lebih berbahaya daripada kelompok teroris yang ada sekarang ini. Apa hukum menjual dan membeli cincin emas baik untuk muslim atau non muslim? Eh, secara asal hukum jual beli emas mubah. Cuma harus orang itu tahu adab-adab jual beli secara syar'i terutama dalam masalah jual beli emas. Karena itu ada hukum khususnya. Harus apa dipelajari dahulu hukum-hukumnya. Bagaimana jual belinya? Di antaranya secara sepintas Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Az-zahabu biz-zahab." Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan, "Mislan bimislin, sawaan bisawain, ia dan biadin." Cara jual beli emas itu ada dua syarat yang syar'i. Kalau tidak, kita bisa jatuh ke dalam yang haram. Yang pertama syaratnya harus ya dan biadin tunai. Tidak boleh kredit emas, haram kata Rasulullah SAW. Rasul mengatakan azabu bidzahab, ya dan biadin, tangan dengan tangan kontan. Ya. Nggak boleh mengatakan ya mungkin karena teman, eh saya utang itu emas itu. Nanti ya kalau dapat gaji saya kalau ya tanggal muda nanti saya beli, saya kontan. Ini haram dalam Islam. Ya dan biadin. Ya. Kemudian meslan meslin, Ini kalau tukar menukar emas, ya. Ada cincin emas dengan kalung emas. Syaratnya harus sama gramnya, tidak boleh berbeda. Makanya, makanya kata para ulama, orang yang dia jual beli terutama emas harus betul-betul paham tentang masalah apa hukum jual beli emas dan bagaimana juga apa tata caranya agar tidak jatuh ke dalam yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula kita katakan banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang hukum Islam dalam masalah apa? Hukum jual beli emas seperti ini. Maka jangan salahkan kalau di atas tidak berhukum dengan hukum Islam yang bawah juga nggak paham masalah hukum Islam. Dan harus kita yakini hukum Islam bukan hanya di pemerintahan. Hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan manusia. Dalam kita berakidah, harus berakidah dengan hukum Islam. Dalam beribadah, harus sesuai dengan hukum Islam. Dalam muamalah, harus dengan hukum al-Islam. Jangan hanya disempitkan pada hukum rajam, potong tangan, kisos. Bukan itu saja hukum Islam. Hukum Islam lebih luas dari segala itu. Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Ada ucapan dari seseorang kalau manhaj salaf itu kelompok sok suci menang sendiri atau benar sendiri apa jawaban kita? Sekarang kalau kita katakan, orang ya, orang-orang kafir mengatakan, wah umat Islam itu menganggap Islam yang terbaik, Islam itu yang paling benar. Bagaimana ucapan anda? Hah? Anda yakin tidak Islam yang benar? Atau separuh-separuh? Ya kadang benar kadang enggak. Hah? Bagaimana kalau Anda mendengar seperti itu? Apakah Anda nggak terima? Kalau Islam dikatakan atau Anda menerima tidak kalau Islam dikatakan yang paling benar? Kita katakan Islam yang paling benar. Agama yang paling benar adalah Islam yang selainnya agama yang batil. Ajaran salaf tidak lain tidak bukan kecuali Islam itu sendiri. Karena ajaran salaf itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para sahabat itu adalah Islam. Kalau dikatakan mana salaf itu yang benar, itu memang benar. seribu kali benar. bukan sekadar satu kali kebenaran, benar seribu kali. Dan itu yang apa? Harus kita yakini. Karena itulah yang telah difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul SAW. Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajina wal ansar walladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu wa radu'an. Orang-orang yang pertama, laki terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu manhaj salaf, mengikuti para sahabat dan Allah mengatakan waladina taba'uhum be'esan. Kita wajib mengikuti mereka yang mengikuti para sahabat. Ya. Dan Allah mengatakan mereka mendapatkan keriduan Allah itu yang benar. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini bingung mana Islam yang benar. Yang benar yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabat itu manhaj salaf dan itu Islam itu sendiri. Rasul sendiri mengatakan ketika terjadi perpecahan umat, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu final illa wahida. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat, yang benar cuma satu, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Ini manhaj salaf, ini madhab salaf, ini yang benar. Tidak ada yang benar kecuali madhab salaf. Harus kita yakin. Ya. Orang ngomong apapun, ya, jail kilabatan mawal kafilatu tasir. Ya. Itu harus kita yakin karena Pak Rasul yang bersabda, Allah yang berfirman. Namun bedakan antara manhaj madhab salaf dengan yang menisbatkan kepada madhab salaf. Individu-individunya, perorangannya tidak mesti benar. Kita bisa salah, bisa benar. Jangankan kita. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Mereka meyakinkan kita semuanya bahasa mereka bisa salah. Apalagi kita. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya kita hormati Imam Syafi'i. Namun nggak boleh berlebihan. Imam Syafi'i mengatakan, Ida khalafa kauli kaulah rasul fadribu kauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapanku. Kita lebih menghormati siapa? Ar-Rasul SAW kita hormati Imam Syafi'i. Namun Rasul lebih kita apa? Lebih kita hormati. Ya. Bukan berarti kita melecehkan para imam tersebut. Tidak. Kita hormati mereka, namun mereka manusia biasa, bisa salah. Intinya sekali lagi bedakan. Kalau manhaj salaf yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat itu maksum dari kesalahan. Itu pasti benar. 100% pasti benar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan la aiba liman azhara madhab salaf wa tasaba ilaihi wa tazza ilaihi. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak tercela orang-orang yang menampakkan madhab salaf menisbatkan diri kepada madhab salaf dengan mengatakan salafi atau dakwah salafiyah dan dia berbangga dengan madhab salaf bal yajibu qabulu dzalika bil ittifak. bahkan wajib menerima hal itu sesuai dengan kesepakatan fa inna madhab salaf la yakunu ila haqqan karena madhab salaf pasti benar. Itu harus kita apa? Yakin. Ya, jangan apa? Ragu-ragu untuk mengatakan, iya kita yakini madhab salaf yang paling benar, yang paling suci dari kesalahan. Namun bukan berarti yang mengikuti, yang menisbatkan diri individu-individunya itu suci tidak. Ada kesalahan, ada kekhilafan. Makanya ukurannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu Anak mohon nasihat tentang subhat bolehnya berpolitik dengan cara yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Sunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala bidang kehidupan. Dalam masalah ya akidah, dalam masalah muamalah ibadah, selalu pertengahan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam akidah wasitiyah balhum al wasatu fil ummah kama annal islama huwal wasat bainal umam. Bahkan alusna wal jamaah itu pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat kaum muslimin sebagaimana Islam pertengahan di antara semua agama-agama kafir. Alusna wal jamaah pertengahan dalam masalah politik yaitu tidak mengharamkan politik secara mutlak dan tidak membolehkan politik secara mutlak. Alusnya meyakini Islam punya politik yang syar'i. Ya. Alusnya wal jamaah mau berpolitik kalau sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Dan Alusna wal jamaah mengharamkan semua politik yang menyelisih syarat Islam. Ya. Alusuna wal jamaah tidak mau masuk politik kemunafikan. Alusna wal jamaah tidak mau politik yang ya berdasarkan selain hukum Islam. Itu Alusna wal jamaah pertengahan. Kalau politik tersebut, politik yang kotor, politik kemunafikan, politik menjual semua agama, ya, atau menyamakan semua agama, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau dengan politik tersebut. Jadi, Rasul mengajarkan politik kepada kita. Apa politiknya Rasul? Inil hukmu ilalillah. ada hukum kecil hukum Allah. Politiknya Islam tidak menghalalkan segala cara Eh, bukan sebagaimana yang ada di negeri kita. Politiknya apa? Politik menjual segala hal atau membolehkan segala hal yang penting tujuan apa? Tercapai. Itu kaidahnya orang Yahudi. Al-ghaya tubarirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara itu bukan politiknya al Ahlussunnah wal Jamaah. Itu politiknya orang-orang al-Yahud kata para ulama. Eh, sekali lagi kita al Ahlussunnah wal Jamaah Islam punya politik namun bukan politik ya kemunafikan, politik, ya menjual akidah ya ataupun yang penuh dengan kekotoran ini. Namun akidah atau politik yang sesuai dengan akidah bersama jamaah, politik yang sesuai dengan syariat Islam yang kita cintai. Sudah. Satu soal lagi. Eh, nah. Ya, soal yang terakhir satu kali lagi katanya. Ya, ada masalah-masalah fikih mungkin ditanyakan kepada yang lebih ahlinya. Ya. Semuanya susah-susah pertanyaannya. Bagaimana jika pemimpin kita adalah wanita sedangkan dalam Islam wanita tidak bisa jadi pemimpin? Ya kita katakan eh, maka jadilah ya kaum muslimin orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW sehingga eh, akan muncul ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Ya. Karena laki-lakinya melempem maka muncul apa? Pemimpin maka jangan salahkan yang wanita, salahkan diri Anda. Kenapa Anda tidak menjadi arijalu kawamuna ala ala nisa? Eh, dan semua itu terjadi semuanya karena sekali lagi dosa-dosa kita karena perbuatan kita yang menyimpang dari agama Allah sehingga Allah menurunkan pemimpin-pemimpin yang tidak syar'i yang tidak sesuai dengan yang direstui oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Eh maka kewajiban kita seperti kita katakan tadi Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Ya itu yang mungkin bisa kita sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan terima kasih atas perhatiannya Dan juga kepada panitia saya ucapkan Jazakumullah khairan kathira Atas eh, perjuangannya untuk eh, Mengadakan kajian seperti ini Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka dan bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang bisa mengayomi Islam dan kaum muslimin yang bisa berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin dan semoga Allah memberikan keistiqoman kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan manhaj alusnya wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hada wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.